صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين خذ ما صفى وابع القدم وكل الأمور إلى الكمال مهما غلبت كما أنار هذه الورى خير البشر خذ ما صفى ودع القدر وكل الأمور إلى القدر مهما غلب ذاك ما أمان هادي الورى خير البشر إن الأمور جرى بها قلم على اللوح الأغر سابق العلم القديم من قبل إيجاد السمار ودع علمنا فإنها يا صاحبي محض الضرر واغن عن زمانا واستري من لعل البرد الظفار وارجع إلى الله إذا ما لاح خمر أو عسر وإذا بليت بمحنتي فاصبر لها في من صبا من كل بر مقيم متوكل عند الغيار وإذا خصصنا بنعمته فاشكر مع من قد شكر لله رب العالمين المزيد كما ذكر واعمل لنفسك صالحا تنجو به من كل شر وتفوز بالحسنى وبالجنة بدار المستقر دار القدر النعيم دار الكرامة والنظام جذبك للمعاد من دم يفجأك كالحجر فالموت أتي القليل ولعل يوما قد حضر يا رب أنت والمبتغى والمرتجى المدخر يا ربنا فاستر وسامح انت أكرم من ستر يا ربنا وانظر إلينا عند أحزان من نظر يا ربنا واختم لنا بالخير إن حان السفر ثم الصلاة على الرسول خير البرية من باسم النبيين الكرام نعم المصابيغ الغرام وآلي وأصحابي والتابعين على الأثر ما هبت الناس ما تبيل عمر في المعنبر في السحر ما هبت الناس ما تبيل في المعمر في السحر أو غردت ملك الحمى فوق الغصون من الشجر بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ومن كتاب, ومن كتاب المنهج السوي شرح أصول الطريقة السادة الأبا علوي تأليف العلامة المحقق الداعي إلى الله الحبيب زين بن إبراهيم بن سميد نفعنا الله به وبعلومه وأسراره في الدارين آمين مقدمة في مكانة الأدب الأصل في الأدب وأهميته قوله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي قال الشاعر كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده مح يغنيك محموده عن النسب إن الفتى من قالها أنا ذا ليس الفتى من قال كان أبي قال ابن المبارك رحمه الله نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم وقال رضي الله عنه من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان المعرفة وقال الشيخ علي أبو علي الدقاق رضي الله عنه ترك الأدب يوجب الطرد فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب ومن أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدواب انتهى ذكر ذلك في نشر المحاسن قال بعضهم لابنه يا بني لأن, أتع... لأن تتعلم بابا من الآداب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم انتهى وكان الإمام الشافعي رحمه الله يقول قال لي مالك رحمه الله يا محمد اجعل علمك ملحا وأدبك دقيقا وقال عبد الرحمن بن القاسم خدمت الإمام مالك رضي الله عنه عشرين سنة فكان منها سنتان في العلم وثمانية عشرة سنة في تعلم الأدب فيا ليتني جعلت المدة كلها أدبا قيل إذا جمع المعلم ثلاثا تمت النعمة بها على المتعلم الصبر والتواضع وحسن الخلق وإذا جمع المتعلم ثلاثا تمت النعمة بها على المعلم العقل والأدب وحسن الفهم انتهى من الإحياء حكاية حكي عن أبي يزيد البسطامي رحمه الله أنه قصد إلى زيارة رجل يذكر بالصلاح فانتظره في مسجد وخرج الرجل فألقى نخامة في المسجد أي في جداره من خارج فرجع الشيخ ولم يستمع به وقال لا لا يؤمن على أسرار الله من لم يحافظ على آداب الشرع الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قال شيخ المالك رحمه الله ونفعنا بما بعلم بالدار آمين الفصل الأول في آداب العالم قال سيدنا الكتب عبد الله بن علوي الحداد نفع الله, نفع الله به من تأمل أحوال الصحابة وتوقفهم في الأمور عن ما لا يعني عرف عرف آداب الرجال وآداب العلم وآداب الأئمة وعرف ما ينبغي أن يستكثر منه من علم ويستسقل منه وما يظهر وما يكتم وما يكتم انظر كيف لم يسألوا الرسول صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم عن الرجل الشديد بياض الثياب من هو ومن أين جاء حتى ابتدى بنفسه يحكيه لعمر لعمر بعد مدة ويعرف من ذلك منع الإخبار عن شيء قبل وقته وإذا جاء أخبار عن من غير سؤال وكيف لم يسألوا عن المرأة التي طلبت أن يقام عليها حد الزنا وعن الرجل الذي أتاها وهل هو بغضب أو برضا منها ونحو ذلك انتهى من تثبيت من تثبيت الفؤاد وقال رضي الله عنه لا يجد العالم لذات العلم حتى يهذب حتى يهذب نفسه وأخلاقه ويستقيم على الكتاب والسنة ويرمي بالرياسة تحت قدمه نعم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah <clears throat> malam hari ini kita sedikit menerjemahkan sebisa sebisa Al-Fakir Ini di masalah masalah ada bagi al-alim wal muta'alim bagi orang yang alim maupun yang masih belajar menjadi alim di sini dikatakan mukaddimah fi makanatil adab dimulai oleh Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid rahimahullah wa naf'a uh, hafizahullah wa naf'ana bihi wa bi ulumi fid darain mukaddimah mukaddimah awal fi makanatil adab di dalam pembahasan adab al aslu fil adab wa aham wa ahamiyatuhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam al aslu atau dalil di dalam adab sesungguhnya wa ahamiyatu dan pentingnya adab ini adalah dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adabani rabbi fa ahsana ta'dibi Tuhanku sendiri yang mendidikku kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'dibi maka Tuhanku mendidikku dengan didikan yang sangat-sangat bagus Kala syair, syair juga pernah berkata Jadilah engkau anaknya siapapun tapi ingat iktasib adaban yunika mahmuduhu anin nasab tapi ingat tetap carilah adab di mana bagusnya adab akan mencukupimu daripada nasab yang baik ini innal fata man qala ha ana za laisal fata man qala kana abi karena pemuda sebenarnya ini siapa adalah orang yang membanggakan dirinya sendiri Artinya dia punya kelebihan kebaikan sendiri. Bukan laisal fata man kualakan abi. Bukan pemuda yang sebenarnya sejati adalah orang yang bilang ayahku punya kebaikan seperti ini seperti ini. Kalau Ibnu Mubarak rahimahullah Ibnu Mubarak Abdullah Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan nahnu qalilin ila qalilin minal adab ahwaj minna ila min minal ilm. Kami ini lebih butuh sedikitnya adab daripada banyaknya ilmu tapi tidak ada adabnya sama sekali. Wakala radhiyallahu anhu dan beliau juga mengatakan mantaha nabil adab uqiba bihirman sunan. Orang yang meremehkan, menggampangkan adab, tidak memperhatikan adab, maka dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak diberi kesempatan untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi. Waman tahawa bin, waman tahawa nabi sunan berlanjut. Ketika orang seperti itu berlanjut, ketika tidak mengerjakan sunnah, menggampangkan sunnah, oke oh, babi hermanil faraid, dia akan dicegah sama Allah Subhanahu Wa Taala melakukan hal-hal yang wajib fardu. Waman tahawa bil faraid ugiba oh, babi hermanil ma'rifah. Orang yang tahawun menggampangkan faraid maka dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dicegah dari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wakala Syekh Abu Ali Ad-Dakkak radhiyallahu anhu, tarkul adab yujibu tarda. Tidak beradab sama sekali ini yujibu tarda bisa menyebabkan orang itu diusir dari satu rumah begitu mungkin. Waman asa al adab alal bisat ruda ilal bab. Orang yang sudah masuk di karpet tapi dia masih suul adab ruda ilal bab diusir di pintu dia. Waman asal adab alal bab ruda ilal siasat didawab. Orang yang masih di pintu tapi dia sudah suul adab maka ruda ilal siasat didawab. Dia disuruh ke tempatnya atau etikanya orang-orang apa namanya binatang ternak begitu tempat kambing begitu Kita dhalika fi nashril mahasin Kalau ba'duhum libnihi ya bunayya Sebagian para ulama mengatakan kepada putranya ya bunaya wahai putraku la an tata'allama baban minal adab habu ilayya min an tata'allam sab'ina baban min abwabil ilm sungguh kamu ini belajar satu bab adab ini lebih aku senangi aku cintai daripada kamu belajar tujuh bab masalah bab ilmu tapi kamu tidak mempelajari adab Waka intaha Wakan al-imam Syafi'i rahimahullah yakul Qala li malik rahimahullah Ya Muhammad Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i ya Muhammad ibn Idris Syafi'i ijal ijal ilma kamilhan wa adabaka dagikon jadikanlah ilmumu ini sebagai garam dan adabmu sebagai tepungnya artinya jadikanlah ilmumu ini lebih sedikit daripada adabmu ketika ilmumu banyak maka adabmu harus lebih banyak seperti itu agar rasanya tidak enak karena ketika makanan milihnya garamnya lebih banyak daripada dagingnya maka rasanya bukan rasa daging tapi rasa garam gitu Wakil Abdurrahman ibn Qasim dan Abdurrahman ibn Qasim mengatakan khadamtul Imam Malikan radhiyallahu anhu 20 sana. Aku pernah berkhidmah melayani Imam Malik radhiyallahu anhu Imam Malik bin Anas selama 20 tahun Fakana min hasanatan min alim sehingga dua tahun di dari 20 tahun tadi aku gunakan untuk elem dan 18 tahun aku gunakan untuk belajar adab. Faya laitani ja'altul muddah kullah adaban. Tapi seandainya, seandainya aku jadikan semuanya untuk adab, artinya dipenuhi dengan adab, tidak hanya ilmu saja, maka aku berharap seperti itu. Kila dikatakan juga idza jama'al muallim apabila seorang pengajar ini sudah mengumpulkan tiga hal ini maka enak sudah santrinya. Yang pertama sabar, tawadhu, kemudian bagus akhlaknya. Begitu pula ketika santri ini mengumpulkan tiga hal ini maka pengajarnya sudah nyaman enak yaitu akal akalnya dipakai al adab adabnya juga husnul fahmi pemahaman yang bagusnya juga dipakai intaha minal ihya begitu pula <clears throat> apa dikutip dari ihya ada satu hikayah diceritakan di, dari Abu Yazid Al Bustami rahimahullah ketika beliau suatu kali ini pentingnya adab ketika beliau suatu kali ingin ziarah ke satu orang satu orang begitu yang yuzkar bisolah dia terkenal orang baik terkenal orang baik mau diziarahi sama Abu Yazid Al Bustami maka beliau fantazarahu fi masjid ditunggu di masjid wa kharaja rajul akhirnya keluar tadi yang ditunggu-tunggu tapi fa'al khamah fil masjid beliau uh, eh, rajul tadi yang ditunggu-tunggu meludah begitu ya mukhamah itu apa parang dan ludah meludah di masjid maksudnya fiji dari min kharij di luar masjid jadi masjid uh, tembok masjid tapi dari luar diludahi maka faraj asy walam yastami bihi maka Syekh Abu Yazid Al-Bustami tidak jadi ziarah kepada beliau akhirnya pulang Wakala layu man ala asrarillah man la yuhafid ala ada syar tidak akan diberi amanah untuk asrarnya Allah Subhanahu wa taala orang yang tidak menjaga adab-adab syariat Kemudian dilanjutkan al fasulul awal fi adabil alim. Pertama membahas orang yang alim. Fasal pertama Qala Sayyidina Al-Kutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Nafa'allahu bih Man ta'ammala ahwal as-sahabah Mangkutub Abdullah bin Alawi Al-Haddad Mengatakan bahwa orang yang mengangan-angan atau memperdalam ahwal sahabat keadaan hal ehwal sahabat dan bagaimana mereka meninggalkan hal-hal yang tidak penting kita pelajari seperti ini maka kita akan tahu arafa ada rijal wa ada al ilm kita akan tahu bagaimana adabnya para wali para wali para kekasih Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana adabnya ilmu dan bagaimana bagaimana adabnya para imam-imam dan kita akan tahu juga dengan mempelajari sirah mereka mayang bagi ayustakthar minal ilm wa ma wa yustaqalla minhu wa mayudhar wa ma apa yang harusnya diperbanyak ilmu apa yang harusnya tidak diperbanyak dari ilmu apa yang harusnya ditampilkan dan apa yang harusnya tidak ditampilkan maka unzur bagaimana lihatlah bagaimana para sahabat ini kita pelajari para sahabat mereka tidak menanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai laki-laki yang syadi dibayat siap ketika datang kepada Nabi hadis hadis Jibril itu mereka tidak menanyakan siapa tadi yang datang dengan memakai baju putih dan pakaiannya semuanya putih tidak menanyakan man huwa min aina ja'a siapa tadi min aina ja'a dari mana datangnya tidak menanyakan kepada nabi hatta tada abi nafsihi yahkihi li umar ba'da muddah sampai nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam menceritakan menceritakan kepada Sayyidina Umar setelah beberapa waktu maka diketahui dari sini mereka tidak menanyakan, diketahui dari sini mereka faham para sahabat ini faham apa yang manul ikhbar anisya qabla waktu, apa yang harus ditanyakan dan apa yang harus tidak ditanyakan wa idza akhbar kalau sudah datang waktunya maka Nabi Muhammad SAW akan memberi kabar tanpa ada pertanyaan dan bagaimana para sahabat ini tidak menanyakan tentang siapa siapa nama, siapa orangnya, dimana ketika Nabi Muhammad SAW menceritakan hadis tentang seorang perempuan yang menginginkan dihad zina. Para sahabat tidak menanyakan siapa itu Nabi, siapa orangnya, siapa perempuan itu. Wa anir rajuli alladhi ataha. Dan siapa yang berbuat dengan seperti itu dengan perempuan ini? Wa hal huwa bighasbin aw minha. Ini gosok artinya gosok harga diri begitu diperkosa atau biritan minha atau sukarela ini tidak ditanyakan semua oleh para sahabat artinya para sahabat faham bahwa hal-hal yang perlu ditanyakan mana dan tidak perlu ditanyakan yang mana nah kalau kita pelajari sirah mereka kita akan faham bagaimana apa yang harus kita perbuat ketika kita Eh, mengalami hal-hal yang seperti ini. Intaha min tathbitil fuad. Wa qala radhiyallahu anhu la yajidul alim ladzatal ilm hatta yuhadziba nafsaha wa akhlaqaha. Orang alim ini, orang yang punya ilmu tidak akan mendapati, tidak akan menikmati nikmatnya ilmu sampai dia mendidik jiwa dan akhlaknya dididik jiwanya dan akhlaknya wa yastaqim alal kitab was sunnah dan dia istiqamah untuk tetap di jalan alkitab Al-Qur'an was sunnah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wayarmia birriyasah birriyasah tahta qadamih dan dia buang itu kepemimpinan kepolitikan di bawah telapak kakinya tidak menyinggung sana tidak menyinggung sini masalah politik begitu wallahu alam Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum wa kala radhiyallahu anhu الإنصاف فمن آداب الإنصاف قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله من بركة العلم وآداب الإنصاف وقال الإمام مالك رحمه الله ما في زماننا أقل من الإنصاف قال الدميري هذا في زمان مالك فكيف بهذا الزمان أي أيوة وما بعده الذي هلك فيه كل هالك ومن أمثلة الإنصاف أن امرأة ردت على عمر رضي الله عنه ونبهت ونبهته على الحق وهو في خطبته على ملأ من الناس فقال امرأة فقال امرأة أصابت وأخطأ رجل وسأل رجل عليا كرم الله وجهه فأجاب فقال ليس كذلك يا أمير المؤمنين ولكن كذا وكذا فقال أصبت وأخطأت وفوق كل ذي علم عليم عندها نقله في الإحياء نعم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم قول لا أدري أو الله أعلم ومن آدابه أن يقول لا أدري أو الله أعلم إذا سئل أما لا يعلم فقد روي في الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما قوله العلم ثلاثة كتاب ناتق وسنة ماذية ولا أدري قال الإمام محي الدين النووي رحمه الله من علم العالم أن يقول فيما لا يعلم لا أعلم أو الله أعلم فقد قال ابن مسعود رضي الله عنه يا أيها الناس من علم شيئا فليقل به ومن لم يعلم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ثم قال الإمام النووي اعلم أن معتقد المحققين أن قول العالم لا أدري لا يدع منزلته بل هو دليل على عظم محله وتقواه وكمال معرفته لأن المتمكن لا يضره عدم معرفته مسائل معدودة بل يستدل على قوله لا أدري على تقواه وأنه لا يجازف في فتواه انتهى من مقدمة شرح المحذب قال سيدنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وجهه آه، وبردها على كبدي ثلاث مرات قالوا وما ذاك يا أمير المؤمنين قال أن يسأل الرجل عما لا يعلم فيقول الله أعلم وعن ابن عباس رضي الله عنهما جنة العالم لا أدري ولباب هذا واسع عن كبار الصحابة والتابعين فكيف بغيرهم Kemudian dilanjutkan bahwa termasuk adabnya orang alim adalah al-insaf. Al-insaf ini artinya adalah menerima kebenaran, mau menerima kebenaran. Orang yang sudah alim tetap harus men mau menerima kebenaran. Kemudian adabi al-insaf, termasuk adabnya orang alim adalah mau mau menerima kebenaran atau bijak begitu. Kalau Imam Ibnu Abdul Barri rahimahullah dia mengatakan membarakatil ilmu wa adabi al-insaf. Termasuk berkahnya ilmu dan adabnya ilmu adalah al-insaf yakni menerima kebenaran. Gimana kalau Imam Malik rahimahullah atau bijak? Ma fi zamanina min minal insaf. Tidak ada yang lebih sedikit di zaman kami kita sekarang ini daripada insaf. Artinya insaf ini paling sedikit sekarang, paling jarang orang insaf. Qala damiri hadza fi zamani Malik. Maka Imam Damiri mengatakan ini Imam Malik mengatakan dulu di zamannya. Fakaifa dari zaman? Maka bagaimana dengan orang masa sekarang? Wana ba'dahu alladhi halaka fihi kullu halik. Di mana setiap orang yang celaka akan celaka. Wa min amthilatil insaf termasuk gambarannya adalah pernah suatu contohnya adalah pernah suatu saat ada perempuan menyanggah Sayyidina Umar. Jadi Sayyidina Umar sedang khutbah begitu disanggah sama perempuan. Wana bahat wa alal haki. Terus diperingatkan yang benar itu mana? Sayyidina Umar diperingatkan sama perempuan. Wa fi khutbatihi ala mala'in minan nas. Padahal saat itu Sayyidina Umar sedang khutbah dan di halayak ramai. Faqala imra'atun asabat wa akhta'a rajulun. Maka yang dikatakan Sayyidina Umar benar perempuan ini dan salah laki-laki. Artinya benar apa yang dikatakan perempuan dan saya salah. Mau menerima kebenaran. Wa sa'ala rajulun karamallahu fa ajaba. Pernah suatu saat Sayyidina Ali ditanya satu orang satu orang bertanya kepada Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Ali menjawab, Faqala, maka yang tanya malah bilang, Laisa kadzalik ya Amirul Mukminin. Bukan seperti ini ya Amirul Mukminin, walakin kadza wa kadza. Tapi yang benar itu malah seperti ini, seperti ini. Tanya dijawab sendiri begitu. Faqala asabta wa akhtatu. Memang benar kamu benar. Wa akhtatu dan aku yang salah wa fawqa kulli dhi ilmin alim pasti di atas orang yang punya ilmu ada orang yang lebih punya ilmu lagi intahana qallahu min al Kemudian kau la adri Allahu au Allahu alam. Ucapan la adri aku tidak tahu atau ucapan Allah yang lebih tahu. Termasuk adanya orang alim adalah mengucapkan aku tidak tahu la adri atau wallahu alam. Idza su'ila amalai alam. Jika memang dia ditanya dari hal yang tidak dia ketahui. Pernah diriwayatkan dari satu asar dari Sayyidina Abdullah bin Omar begitu radhiyallahu anhu al ilmu salasa ilmunya ini ada tiga yang pertama kitabun natib kitabullah al-Qur'an wa sunnatul madiyah yakni sunnah Nabi Muhammad SAW wala adri atau hadis Nabi wala adri dan ucapan la adri Walal Imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah min ilmil alim termasuk ilmunya orang alim adalah dia mengatakan di dalam hal yang dia tidak ketahui, masalah yang tidak ketahui, la a'lam, aku tidak tahu. Au Allahu a'lam. Wakala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ya ayuhan nas, wahai para manusia, man alima syai'an faliyakul bih." Orang yang memang tahu satu masalah, ya hendaknya dia katakan, dia tampilkan. Tapi orang yang tidak tahu, tidak menahu apa masalah ini jawabannya, maka hendaknya dia mengatakan Allahu a'lam. Dibahas dengan anak-anak tahusus begitu. fa'inna min minal ilm al ayakul lima layaklam Karena termasuk ilm adalah dia mengatakan mengatakan terhadap apa yang tidak dia ketahui, Allah a'lam. Kalau Allahu li Eh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan eh, berfirman kepada nabinya kul ma as'alukum alaihi min ajr wa ma ana minal mutakallifin katakanlah wahai sayyidina Muhammad wahai Muhammad aku tidak meminta apapun dari ajar dari ujrah dan aku katakanlah aku bukan orang-orang yang memaksa bukan orang-orang yang memaksakan diri artinya ketika orang tidak tahu dalam hari ini ya jangan mengatakan berfatwa begitu Tsumma imam An-Nawawi i'lam ketahuilah bahwa yang diyakini oleh orang-orang yang tahkik di dalam ilmunya adalah ucapan alim la adri layat Oh, yang diyakini oleh orang-orang yang mapan di dalam ilm yang diyakini mengenai ucapan la adri ucapan la adri ini la yadau manzilatahu ucapan ini kata-kata katanya orang alim tidak akan menurunkan manzilahnya tidak akan menurunkan kedudukannya Wah, bilanglah adri uh, nanti khawatirnya orang-orang mem memandang oh tidak tahu tidak paham ini ulamanya layak bau manzilatahu katanya para ulama ucapan ini tidak akan menurunkan derajatnya dia bal Allah dalilun ala idhami mahalihi wa taqwahu wa kamali ma'rifatihi bahkan ini dalil yang menunjukkan bahwa agungnya mah mahalihi tempatnya dia takwanya dia dan kesempurnaan ma'rifahnya dia pengetahuannya dia ilmunya dia li'annal mutamakin la yadurruhu adam ma'rifatihi masail ma'dudah karena begini orang yang sudah mapan ilmunya faham hal yang banyak tidak akan membahayakan dia dia tidak tahu beberapa masalah saja beberapa masalah dia tidak tahu hanya beberapa masalah ini tidak layak dulu, ada ma'rifati tidak apa-apa seperti ini beda dengan orang yang bodoh bal yusadalu ala la adri ala taqwahu bahkan ini menunjukkan atas ketakwaannya dia dan dia tidak mengambil resiko di dalam fatwa-fatwa seperti itu. Film muka dimati syarhil muhadzab. Sayyidina Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah wa bardaha ala kabidi alangkah ademnya hatiku ini diulangi salah sama raj alangkah ademnya hatiku ini alangkah ademnya hatiku maka kalu wa maza ya amiran apa itu wahai amirul mukminin ayus ala rajul amala alam fayakulu Allahu a'lam ketika seseorang ditanya apa yang dia diketahui dia mengatakan Allahu a'lam katanya Amirul Mukminin adem hatiku kalau gini tidak ada yang fatwa yang ngawur-ngawur begitu Wa an Abbas radhiyallahu anhu ma junnatul alim la adri. Tamengnya orang alim adalah ucapan la adri wal babu fi hadza wasi'un an jibal sahabat wa tabi'in fa kaifa ini bab kata-kata la adri yang kita bahas tadi yang diucapkan oleh para sahabat para tabi'in maka bagaimana keadaan orang-orang setelahnya harusnya lebih berani mengucapkan la adri daripada berfatwa yang tidak tahu gitu Bismillahirrahmanirrahim ومن آدابه التورع عن الفدية روينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومئة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل أحدهم عن المسألة فيردها هذا إلى هذا حتى ترجع إلى الأول وفي رواية ما من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخوه كفاه إياه ولا يستفتى عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه الفدية وعن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم من أفتى عن كل ما يسأل يسأل فهو مجنون وكان الإمام مالك رحمه الله يقول من أجاب في مسألة فينبغي قبل الجواب أن يعرض نفسه على الجنة والنار وكيف خلاصه ثم يجيبه وقال رضي الله عنه ما أفتيت حتى شهد لي سبعون أني أهل لذلك انتهى من مقدمات شرح المهذب قال سيدنا الإمام الألامة الوجيه عبد الله بن حسين بل فقيه رحمه الله في في مقدمة كتابه مطلب الإيقاد وليتذكر الموفق بما ورد عن المختار في قوله أجراؤكم على الفتوى أجراؤكم على النار فليتأمل أحوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الدين وتحريهم في الفتوى مع أمكن مع أمكانية أقدامهم في العلوم وقوة اجتهادهم وبعدهم عن الهوى حتى روي عن ابن عن الإمام مالك رحمه الله وهو من أجل علماء السلف الصالح أنه أجاب على أربع مسائل من نحو أربعين مسألة قال في البواقي الله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه الترفه عن الدنيا ومن أداب العالم أن يكون شريف النفس مرتفعا الجباب الجباب الجبابرة وأبناء الدنيا قال ابن مسعود لو أن أهل العلم صانوا, صانوا العلم ووضعوه عند أهله سادوا به أهل زمانهم ولكن بذلوه لأهل الدنيا لينالوا من دنياهم فهانوا على أهلها وإلى ذلك أشار الفكيه الجرجاني رحمه الله حيث قال شعرا ولم ولم اب اب أبتدل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقوت لك لأخدما أعشق به غرسا وأجنيه ذلة إذا فاتبعوا الجهل قد كان أهزما ولو أن أهل العلم صانوه صانهم ولو أظم أظموه في صدوري لأدماه لأدما لأدما ولكن أهانوه فهانوه ودسنوا مهيا ننسوا فها ولكن أهانه فهانوا ودن ودنسوا ومهياه بالأطماء حتى تجهما نعم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم ولسنا الإمام علي بن محمد الحبشي رحمه الله ورحمه ورحمنا به نظمان إن حست إن حست علما فاتخذ حرفة تصون مع الوجه لا يبذل ولا تشنه أن ترى سائلا فشأن أهل العلم أن يسألوا وعن ربيعة الرأي رحمه الله قال لا ينبغي لأحد عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أرباب العلم قال الذين يعملون قال فما ينفي العلم من صدور العلماء قال الطمع قال الطمع وقال وقال حسان البصري رحمه الله عقوبة العلماء موت القلوب وموت القلوب طلب الدنيا بعمل الآخرة وقال عبد الله بن مبارك رحمه الله من حمل القرآن ثم مال ثم ثم من حمل القرآن ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ ثم مال ثم مال بقلبه إلى الدنيا فقد اتخذ آيات الله هزوا ولعبا قال سفيان بن عيينة بلغنا عن ابن عباس أنه قال لو أن حملة القرآن أخذه بحقه وما ينبغي آه، لأحبهم الله ولكن طالبوا به الدنيا فأبغضهم الله وهانوا على الناس انتهى ذكر الإمام الغزالي أن العالم الذي هو من أبناء الدنيا أخص حالا وأشد عذابا من الجاهل حمدا بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنه وقال رضي الله بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم وقال رضي الله تعالى عنه التواضع ومن آدبه أن يتواضع لله في سره وعلانيته ويحترز من نفسه وعن أيوب السختياني رحمه الله قال ينبغي للعالم أن يدع التراب على رأسه تواضعا لله عز وجل وعن الفديل بن عياد رحمه الله إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار ومن تواضع لله عز وجل ورثه الحكمة Qala al-Imam Nawawi rahimahullah wa qad kana katsirun min as-salafi yastafiduna min talamidatihim ma laysa indahum. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhu. Kama qala radhiyallahu anhu. فثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ لم يكن الذين كفروا على على على أبي بن كعب رضي الله عنه وقال أمرني أمرني الله أن أقرأ عليك فاستن فاستنبط العلماء من ذلك فوائد منها بيان التواضع وأن الفاضل لا يمتنع لا يمتنع من ال من القراءة على المفضول انتهى قال الحبيب عبد الله بن حسين بن داهر رفع الله به كان الأخ Tahirun rahimahullahu taala yatal yatalamadu يتلمذ لكل يتلمذ نعم. يتلمذ لكل من وجده مساويا له أو أدنى منه في أي بلد كان ولم يظهر نفسه بدعوة الخلق ولا ولا تذكيرهم إلا إذا لم يجد من من يقوم من يقوم بذلك مبالغة في الخمول مبالغة مبالغة في الخمول وكان في بعض البلدان إذا رأى من يدعي المعرفة نكش نكش كتابه وقال له بأقرأ عليك وحصل النفع له ولغيره بسبب تواضعه وتهذيب نفسه لأنه من تكبر على الناس وطلب منهم المجيء إلى عنده إلى عنده والقراءة عليه لم يحصل له ولا منه انتفاء وقال سعيد بن وقال سعيد بن جبير لا يزال الرجل عالما ما ما تعلم فإذا ترك تعلم وظن أنه قد استغنى واكتفى بما عنده فهو أجهل ما يكون نعم coba Bismillahirrahmanirrahim Radiyallahu ankum wa qala radiyallahu ta'ala an Qultu wa min athna'i kalamin li sayyidina al-imam al-humam محمد بن زين بن سميت رضي الله عنه أن من قهر نفسه وقبل الحق ممن جاء به فقد تواضع للحق وأنصف وهذه صفة الطالب الصادق يقبل الفائدة ممن كانت وأينما كانت وعند من كانت ولا يجعل الفائدة المطلوبة وقفا على أحد من الناس دون أحد بل يغتنم تفصيل الفضائل ويتطلب الوسائل الموصلة إلى الله عز وجل قال الله عز وعلا وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون والفلاح هو النجاه والنجاه وهو الحصول على المأمول من المطالب والرغائب والحكمة دولة المؤمن والتوفيق بيد الله والهدى هدى الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا انتهى وقال بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم وقال نفعنا الله به التواضع سجية وهبة يخص الله, يخص الله بها من يحب من عباده ويتصور هذا حتى مع العصاة والفسقة والفجار بل مع الدواب والجمادات بل مع الكفار وتعرف ذلك من سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم في خطابه وجوابه مع الجبابرة والضعفاء وأسقاط الناس والتنزل لهم من علو منصبه رحمة لهم وذلك من شدة المعرفة والخوف قال بعضهم إذا حمل العلب بالدو بالدو بالدوم سقط عذقه له كل أحد وبالعكس وكذا النخيل إذا كثر ثمره نكس وبالعكس انتهى بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله تعالى عنكم قال رضي الله تعالى عنه قلت وإلى ذاك أشار القائل إذا زاد علم المرء زاد تواضعا وإن زاد جهل المرء زاد ترفعا وفي بعد وفي الغصن من حمل الثمار مثاله وإن يعر من حمل الثمار تمنعا وقال بعضهم تواضع تكن كالنجم في أفق السماء على صفحات الماء وهو, وهو رفيع ولا تكو كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو وديع روي أن نبي الله سليمان بن سليمان عليه السلام كان مع ما أوتي من الملوك لا يرفع بصره إلى السماء تخشعا وتواضعا لله تعالى وكان يطعم الناس لذائذ الأطعمة ويأكل خبز الشعير وكانت العجوز تعترضه وهو على وهو على الريح في جنوده فيأمر الريح فتقف فينظر في حاجتها ذكر ذلك القطيعيات في الشفاء Bismillahirrahmanirrahim dilanjutkan adalah at tawarro anil futia di mana adabnya termasuk adab orang alim adalah wara dari berfatwa artinya tidak banyak fatwa Ruwina an Abdurrahman ibn Abi Layla dari Abdul Abdurrahman ibn Abi Layla adraktu isina wa mi'atan min ashab. Aku mendapati 120 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap yus'al ahaduhum anil mas'alah, setiap salah satu mereka ditanya tentang satu masalah, mereka melempar, melemparkan hadza ila hadza hatta tarji ila awal mereka melemparkan oh ini saja ini saja ini saja sampai yang pertama ini tidak patut ditiru untuk santri ya kalau ditanya ustadznya jangan melempar ke temannya tapi harus menjawab fi riwayah dan di dalam satu riwayat mamin ahadin bi bihaditsin illa wadda anna akhahu kafahu iya di dalam satu riwayat tidak ada seseorang yang bercakap atau berbicara dengan satu pembicaraan kecuali dia menginginkan bahwa saudaranya saudaranya lah yang berbicara mengenai hal ini wala yustafna an syai'in illa wadda anna akahu kafahul futya begitu juga ketika seseorang dimintai fatwa dia pasti akan berharap bahwa saudara yang lain yang lainlah yang akan memberikan fatwa kepada dia Wa amin bin Mas'ud begitu pula dari Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in barang siapa yang berfatwa setiap masalah dia tahu tidak tahu fahwa majnun maka orang ini adalah orang yang junun wa kana al-imam Malik rahimahullah yaqul man ajaba fi masalah orang yang ingin menjawab satu masalah maka hendaknya dia sebelum menjawab menyodorkan dirinya ke neraka atau ke surga ini jawabannya dan bagaimana solusinya kemudian setelah itu baru dia menjawab beliau juga mengatakan aku tidak pernah Imam Malik mengatakan aku maaf itu hatta syahidali seb'una anni ahlun lidhalik aku tidak akan berfatwa sampai 70 orang menyaksikanku menyaksikan kepadaku bahwa aku adalah orang yang memang pantas atau aku yang memang divan yang akan aku fatwakan intahan min muqaddimati syarhil muhadzab Kala Sayyidina Imam Al-Alam Al-Wajih Abdullah beliau mengatakan bin Husain bin Fakir radhiyallahu anhu hendaknya seorang yang semoga diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mau berfatwa dia merenungi atau mengingat-ingat apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi oh, wasallam di dalam sabda beliau ajraukum alal fatwa ajraukum alan nar. Orang yang paling berani untuk berfatwa maka dialah orang yang paling berani untuk masuk neraka maka hendaknya seseorang mengangan-angan mengangan-angan hal ehwal para salafus saleh sahabat tabi'in dan orang-orang yang setelah mereka dari ulama-ulama agama dan bagaimana bagaimana mereka sangat berhati-hati di dalam fatwa padahal mereka mampu bisa di dalam ilmu atau mapan di dalam ilmu dan kuatnya ijtihad mereka dan jauhnya mereka dari hawa nafsu tapi mereka tetap berhati-hati hingga diriwayatkan dari Imam Malik rahimahullah padahal beliau termasuk paling pembesarnya ulama salafus saleh Beliau menjawab empat masalah dari empat puluh masalah yang disodorkan. Yang dijawab oleh Imam Malik hanya empat masalah. Begitu begitulah yang dinukil oleh yang dinukil atau yang dikatakan di dalam kitab al bawaki Allah Allah alam. Kemudian at-tarafu anid dunya meninggi dari dunia. Jadi ketika ada dunia, dia harus lebih tinggi dari dunia. Min adabil alim ayyakuna syarifan nafas. Jangan hina di dunia. Yakni dia adalah mulia jiwanya murtafi'an anil jababirah wa abna'id dunia. Dia uh, unggul daripada orang-orang yang zalim dan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang cinta atau mengejar pangkat dunia. Dia harus lebih di atasnya. Kalau Ibnu Mas'ud Lawa anna ahlal ilm Seandainya orang ahli ilmu ini menjaga ilmu Dengan cara mereka meletakkan ilmu Di tempatnya kepada orang yang ahlinya Maka mereka akan Sadu bihi ahlal zaman Mereka akan menjadi pemimpin Orang pada masa itu Tapi uh, kenyataan uh, tapi uh, ya Allah bazalu li ahli dunia mereka malah memberikan ilmu kepada ahli dunia untuk tujuan mereka mendapatkannya mendapatkan dunia fahanu ala ahliha akhirnya mereka hina di hadapan ahli dunia wa ila dzalika asyara faqih al-juzani beliau mengatakan lam atazil fi khidmatil ilmi muhjati aku tidak akan memberikan jiwaku di dalam ahli ilm di ahduma man lako itu untuk aku berkhidmat kepada orang ahli dunia yang aku temui lakin li ukhdam tapi untuk aku di khidmat horsan wa ajnihi apakah aku akan sudah apakah aku akan uh, eh, Asko akan celaka ketika penanaman ketika aku mencari ilmu ini sudah payah wa ajnihi apakah aku akan menzinayahinya atau mencelakai apa yang sudah aku kerahkan ini dengan cara menghinakan dengan cara berkhidmat kepada ahli dunia Izan fatibah ujung kana azama kalau memang kenyataannya seperti itu ya ahsan daripada ini ul jahli karena ahzana kalau memang seperti itu maka mengikuti kebodohan orang yang bodoh min abna'i dunia ini lebih ahsan kalau memang uh, untuk mencari ilmu ini untuk khidmah kepada ahlu dunia walau anak ahlal ilmi sonuhu sonahum kalau ahli ilmu ini menjaga ilmu dari ahlu dunia maka mereka akan dijaga oleh ilmu Begitu juga ketika ahli ilmu ini menjaga mengagungkan ilmu fisudur di dalam hati-hati mereka, maka mereka pun akan di, dimuliakan atau diagungkan. Walakin ahanu fahanu akan tetapi mereka menghinakan ilmu fahanu maka mereka pun hina. Wadan nasu muhayyahu bahkan mereka mengotori wajahnya ilmu bil atma'i dengan mereka tamak kepada dengan sebab mereka tamak kepada dunia hatta tajahana hingga ilmu ini mengarutkan dahi kepada mereka wali sayyidina imam ali muhammad al habsyi rahimahullah wa rahimana bihi nazman in husta ilman fattakhid hirfatan tasunu al wajhi la yubzala ketika kamu sudah meraih ilmu jadikanlah satu herfah satu profesi yang bisa profesi ini yang bisa menjaga wajah kamu dari kotoran dari kehinaan wala tashimhu jangan kamu hinakan itu anturo sailan kamu dilihat minta-minta kepada orang-orang abna dunia fasya'nu ahli ilm ayus alu seharusnya keadaan ahli ilmu ini mereka diminta dan ditanya Wa an Rabi'a Ar-Rai rahimahullah qala la yanbaghi li ahadin indahu syai'un min al-ilm ayyudayya nafsah. Sehar, tidak seharusnya bagi orang yang punya ilmu dia menyanyiakan dirinya sendiri dengan cara tadi ikhidmah kepada ahli dunia Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mengatakan kepada Abdullah bin Abi Ibn Salam rahimahullahu radhiyallahu an beliau menanyakan man arbabul ilm siapa pemilik-pemilik ilmu sebenarnya Qala yang malun mereka yang mengamalkan ilmunya Qala fama yanfil ilma min suduril ulama. Kemudian apa yang menghilangkan ilmu atau menafikan ilmu dari hatinya para para alim ulama ini? Qala at adalah tamak terhadap dunia. Qala Al-Hasan Al-Basri uqubatul ulama mautul qulub. Siksanya para ulama ini hatinya mati. Terus mautul qulub talabud dunia. Matinya hati ini disebabkan karena mencari dunia bi amalil akhirah dengan amal akhirat. Qila li ba'di ahli Basrah, man sayyidukum? Siapa pemimpin kalian? Qala Hasan. Maka mereka menjawab Sayyidina Hasan. Qila bima sa'adakum? Bagaimana Sayyidina Hasan Al-Basri ini memimpin kalian? Ihtajan nas ila ilmih. Manusia butuh ilmunya wastaghna huwa an dunya. Tapi Sayyidina Hasan Al-Basri tidak butuh dunianya mereka. Wa an Abdullah bin Mubarak rahimahullah man hamal al-Qur'an orang yang menghafal Quran kemudian dia condong dengan hatinya kepada dunia maka dia telah menjadikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala permainan-permainan belaka dibuat softah sama beliau softah Qala Sufyan bin Uyainah balaghana an, an Abbas annahu qala anna hamalat al-Quran sesungguhnya orang penghafal Al-Quran apabila mereka mengambil hak mengambil Al-Quran dengan hak-haknya Al-Quran dan apa yang seharusnya mereka ambil maka Allah subhanahu wa ta'ala akan cinta kepada mereka akan tetapi mereka mencari dengan Al-Quran tadi dengan dengan uh, hamalatul Quran tadi mereka mencari dunia maka mereka dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dimurkali oleh Allah Subhanahu wa taala dan maka dan kemudian mereka hina di hadapan para manusia Bahkan Imam Al-Ghazali menyatakan bahwa orang yang alim yang dia adalah penggemar dunia, maka dia lebih buruk daripada lebih buruk keadaannya dan lebih buruk azabnya daripada orang yang jahil juga penggemar dunia. Atawadu kemudian dilanjutkan oleh beliau atawadu. Tawadu rendah hati termasuk dari adabnya adalah tawadu alillah fi sirrih wa alaniyatih dia tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam kesendiriannya maupun di halayak ramai dan dia menjaga dirinya sendiri min nafsihi dari nafsunya dia dan Ayyub Sayyidina uh, Imam Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah mengatakan seharusnya bagi orang alim ini meletakkan turab, meletakkan debu di kepalanya. Tawadu'an lillah subhanahu wa ta'ala karena tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. alam. Dan dari Imam Fudail an Ibn Ayyad rahimahullah sesungguhnya Allah Subhanahu ini beliau mengatakan Allah taala ini mencintai orang alim yang mutawadhi, yang tawadhu, rendah hati dan Allah taala membenci orang yang alim yang sombong, yang zalim sehingga orang yang tawaduk karena Allah Ta'ala maka Allah Ta'ala akan memberikan hikmah kepada dia dikasih ilm, dikasih hikmah juga kepada dia Imam Nawawi mengatakan Qad kana kathirun banyak orang-orang salaf dulu mereka mengambil faedah mengambil faedah ilmu begitu dari murid-muridnya mereka mengambil faedah yang mereka tidak miliki. Wasabata dan telah <clears throat> tetap juga riwayat bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca lam yakunil ladzina kafaru ila akhiri ala Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab wa qala amaroni Allah an agra'a alaih Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan aku untuk membaca di hadapanmu batal ulama maka para ulama mengambil faedah mengambil istimbat eh, faedah dari sini hukum begitu fawaid bayan tawadu bahwa ini adalah penjelasan mengenai tawadu karena begini Annal fadil la yang uh, karena seharusnya yang membaca itu adalah murid, murid yang membaca di hadapan guru. Tapi ini Rasulullah membaca di hadapan para sahabat. Padahal Nabi Muhammad SAW ini adalah gurunya para sahabat. Wa annal fadil la yamtani'u al qira'ah alal maftul. Orang yang fadil, yang unggul tidak dicegah atau tidak dilarang membaca di hadapan orang yang mafdul, orang yang diungguli. Kalau Habib Abdullah bin Husain bin Tahir nafa'allahu bih, kanal akh Tahir sahabat uh, saudaraku Sayyidina Imam Abdullah Al-Habib uh, Sayyidina Al-Habib Abdullah uh, Sayyidina Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir ya talamat likulli man wajadahu musawiyan lahu au adna minhu fi ayyi baladin kan beliau ber mengambil ilmu begitu menjadi murid setiap orang yang beliau dapati baik sejawat dengan beliau atau lebih rendah bahkan dimanapun dia beliau dapati tidak menampakkan dirinya bidakwatil khalaq wala tadzkirihim dakwah kepada khalaq wala tadzkirihim kecuali kalau memang tidak mendapati orang yang menegakkan hal ini tentang dakwah dan mengingatkan para manusia mubalaghatan fil khumul karena beliau lebih mengedepankan untuk khumul atau mastur wa kana fi ba'dil buldan pernah beliau di satu daerah beliau melihat ada orang yang yada'il marifah mengaku bahwa dia punya ilm maka langsung beliau kita bahu mengemasi kitab-kitabnya dibawa ke orang alim ini yang mengmolakamirkan meng meng bahwa dia orang alim akra alaih aku akan membaca di hadapanmu membaca kitab nafulahu bisa babi tawadu'i wa maka dengan sebab tawaduknya ada ilm yang manfaat bagi beliau dan bagi orang lain di li'annahu man takabbara ala nas karena orang yang takabur kepada manusia dan mengharap mereka datang kepada dia dan membaca kepada dia maka tidak akan ada manfaat yang datang kepada dia maupun kepada orang lain kalau Sa'id bin Jubair la yazalur rajul orang ini dikatakan alim orang dikatakan alim adalah la yazalu ma ta'alam selama dia orang selama dia masih mau belajar Faidah tarokat ta'alum apabila sudah dia meninggalkan belajar dan dia menyangka sudah cukup sudah tidak perlu belajar lagi Fahwa ajhalu mayakun. maka dia keadaannya lebih bodoh dari saat itu dia Wakala Sa'id bin Jubair wa tu, aku mengatakan wamin asna'i kalami Sayyidina al-Imam al hunan Muhammad bin Zain bin Sumayt beliau al-Imam uh, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumayt mengatakan di antara uh, di tengah-tengah kalam Sayyidina Imam Muhammad bin Zain bin Sumit radhiyallahu anhu mengatakan bahwa orang yang memaksa dirinya Wakobilal haqqa dan menerima yang hak dari orang yang datang kepadanya siapapun fakot tawadu lil haqqi wa ansof Maka dia telah tawaduk kepada kebenaran, merendah diri untuk menerima kebenaran wa ansof dan dia insof tadi. Sama. Wa hadhihi sifatut talibis sadiq dan ini adalah sifatnya santri yang memang benar-benar santri sejati balul faedah dia akan menerima faedah dari siapapun yang memberi faedah dan dari manapun wa aina makanat wa inda makanat dari siapapun dimanapun dan di sisi siapapun walam yaj'alil faedah dia tidak menjadikan faedah yang akan dicari wakfan ala ahadin hanya satu orang kalau dari si fulan ana mau menerima faedah mau menerima ilmunya duna ahadin kalau mau kalau dari orang lain ini tidak mau ana nah ini bukan termasuk sifatnya santri yang benar-benar sejati falyagtanim tahsilal fawaid fadail wa yatatallabil wasail al musilah ilallah tapi dia mengait e, fadilah-fadilah dan dia mencari perantara-perantara yang mencapai yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala qala Allah taala wabdahu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun mengharaplah wasilah untuk menuju kepada Allah perantara untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dan jihadlah di jalan Allah semoga kalian atau mudah-mudahan kalian orang yang falah wal falahu huwan najah adalah orang yang berhasil orang yang sukses sukses sukses adalah al husul alal ma'mun wal mutalib wal raghaib mendapatkan yang diharapkan yang dicari dan yang diinginkan wal hikmah dalalatul mukmin hikmah ini ilmu ini adalah barang hilangnya orang mukmin wa taufik biadillah taufik ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wal huda hudallah. Huda petunjuk adalah petunjuknya Allah. Mayyahdillah fahuwal muhtad. Orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala maka dia akan mendapat petunjuk. Wa yudlil falang dajidalah lahu yang mursyida. Tapi Allah kalau orang sudah di eh, sesatkan oleh Allah maka dia tidak akan mendapatkan orang yang bakal menunjukkan dia. Maka dikatakan di sini bahwa Beliau mengatakan at-tawadhu sajiyatun wahibatun yakhussullah yakhussullah biha man yuhib min ibadi. Tawadhu ini adalah satu sajiyah, satu tabiat, satu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang-orang yang Allah taala khususkan dari hamba-hambanya. Wayu tasawwur hadza dan tawadhu ini bisa digambarkan kepada siapapun kepada orang yang bermaksiat orang yang fasik orang yang sombong orang yang fujar zalim gitu ya kepada uh, binatang kepada janadat kepada bin, uh, benda-benda mati bahkan kepada orang kufar ini bisa digambarkan tawaduk rendah hati dan ini diketahui dan ini diketahui atau kamu bisa tahu ini dari sirahnya Sayyidil Mustafa Sayyidina Muhammad SAW di dalam beliau bercakap di dalam beliau menjawab kepada jababirah orang-orang yang zalim kemudian kepada orang-orang yang baif kepada orang-orang yang lemah wa nas kepada orang-orang yang uh, rendah di mata manusia bahkan Rasulullah SAW merendah hati atau jiwanya kepada mereka semuanya min uluwi mansubihi rahmatan lahum dari tingginya derajat Nabi Muhammad Nabi Muhammad merendahkan hatinya beliau kepada para orang-orang yang seperti ini karena rahmat kepada para orang-orang ini. Wadzalika min syiddatil ma'rifah wal khauf. Ini dikarenakan sangatnya mengenalnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala dan khaufnya beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah alam qala ba'duhum idza hamala al-ilba bid-dawmi saqad idkuh wa nalahu kullu ahad wa bil aksi ini wallahu alam wa an nakhil idza kathira kathura thamaruhu nakasa bil aksi apabila pohon ini banyak da, banyak buahnya maka nakasa bil aksi dia akan terbalik artinya uh, apa namanya pohonnya akan menunduk begitu sehingga banyak orang yang akan mengambil dengan mudah. Begitu juga bil aksi. Kalau orang tidak e, banyak buahnya, ketika pohon tidak banyak buahnya, maka tidak akan merunduk dia bahkan akan naik begitu sombong begitu kultu intaha min athna'i mukatabah kultu wa ila dzalika asyara al-gail idza zada al mar'i zada tawaduan kalau seseorang ini sudah tambah ilmunya maka tawadunya juga akan bertambah wa in zada jahlul mar'i zada zada tarafuan kalau bodohnya sudah tambah bodoh ya maka dia akan tambah sombong wa fil husni min hamli thimari misaluhu contohnya ketika tangkai itu membawa banyak buah maka secara otomatis dia akan merunduk begitu pula orang ketika banyak ilmu dia akan tambah tawadu tapi begitu juga sebaliknya wa in ya'ru min hamli thimar nah, kalau dia tidak membawa simar sama sekali tidak mau menerima sama sekali simar artinya dia tidak memiliki buah tidak memiliki ilmu ya tamanna'a dia tidak mau tawadu bahkan dia sombong begitu wallahu alam kalau ba'duhum tawadhu takun kan najmi fi ukubi, fi ukub, fi ufuqis sama tawadhulah kamu maka kamu akan menjadi seperti bintang yang ada di ujung langit sana ala sofahatil ma wa huwa rafi'u bintang yang ada di ujung langit yang kamu lihat dari permukaan air wa huwa rafi'u kalau dilihat dari permukaan air dia terlihat di bawah tapi sebenarnya bintang ini ada di atas. Wala takun kad dukhan ya'lu bi Jangan kamu jangan seperti dukhan, jangan seperti uh, asap bukan rokok ya. Jangan seperti asap yang dia naik begitu ila tabaqatil jawi wa huwa wadi'u naik-naik padahal dia wadi harusnya padahal dia direndah gitu Ruya diriwayatkan anna nabi ya anna nabi Allah Sayyidina Sulaiman beliau pernah ma'a ma minal muluk beliau diberi kerajaan yang sangat besar oleh Allah layar yarfa'u ila sama beliau raja di rajanya saat itu tidak me, pernah mengangkat pandangannya ke langit karena takhasyu'an wa tawadu'an lillah karena khusyuk dan tawadu kepada Allah wa kana yut'imun nas dan beliau memberi makan para manusia makanan yang sangat enak, yang enak-enak dan padahal beliau sendiri khubzah syair, makanya cuman e, roti dari gandum yang biasa begitu. Tidak diayak begitu. Wa ajus pernah suatu saat ada orang e, perempuan yang sudah sepuh begitu, sudah syabrah begitu menghadang beliau ketika beliau sedang naik awannya begitu sedang naik awan begitu fi junudihi di di bersama tentara-tentara beliau tapi dihadang sama eh, perempuan tua fayak murur fayak mururih fatakif maka beliau memerintahkan awannya untuk diam berhenti berhenti berhenti fayang zurufi hajatihah. beliau tawadu sehingga beliau melihat apa yang dibutuhkan oleh perempuan yang sudah ajus atau yang sudah cukup lanjut umurnya begitu zakara dzalikal qadiyat fi syifa wallahu a'lam الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صلي على المختار جد الحسن مختار جد الحسن الله مشجون زال الشجن الله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا الله يا ربي صلي على المخدر بالحسن مختار الحسن ومن سروري وراحة خاطري والبدن خاطري والبدن بالله علي ذكره وغضرب وغم ذكره وغضرب وغم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا ربي صل على المختار الحسن الحسن سجايا والخالق جميل جميل الحسن خلق جميل الحسن لفي مذهب قوي دام المعا حسن دن دام المعا حسن دن والله الله يا الله الله الله يا الله الله الله يا ربي صل على المختار جاد الحسن مختار جاد الحسن وقعدنا عند ذكر بل جاعل نازيا ترجاعي نازيا لنا وانجرحنا والعذول wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa aktada bihudah Alhamdulillah ikhwani Para santri rahimakumullah Asa'adakumullah hafidhakumullah Di penjelasan tadi yang disampaikan Cukup bagus dan Alhamdulillah Dan cukup jelas Bahwa intinya adalah bahwa e, jadi pembelajaran tentang adab ini malah just justru lebih lama daripada pembelajaran tentang ilmu. yang tadi disebutkan bahwa ada seorang Syekh Abdurrahman ibn Qasim, Syekh Abdurrahman ibn Ghazim, beliau adalah pewaris daripada ilmunya Imam Malik ya Syekh Abdurrahman ibn Ghazim karena dia berkhidmah kepada Imam Malik beliau mengatakan bahwa Imam Malik hanya menekuni ilmu hanya dua tahun sementara menekuni ilmu dan mempelajari ilmu adab itu selama 18 tahun bahkan beliau mengatakan faya laitani ja'atul muddata kullaha adaban andaikan lebih bagusnya lagi kalau seandainya 20 tahun itu semuanya aku gunakan hanya untuk belajar adab saja jadi tidak hanya 2 tahun ilmu dan 18 tahun adab enggak. Kalau perlu 20 tahun semuanya belajar adab saja sudah. Enggak pakai belajar ilmu. Kata Imam Malik radhiyallahu taala anhu wa yang diriwayatkan oleh Syekh Abdurrahman ibn Qasim muridnya Imam Malik ini. Bahkan disebutkan sana idza jama'al muallim thalathan tammat an-ni'mah biha al muta'allim. Kalau seorang guru itu terkumpul dalam diri seorang guru itu atau seorang muallim itu ada tiga khisal, ada tiga sifat maka seorang santri atau seorang talib ilmu murid akan mendapatkan kenikmatan yang luar daripada biasa Sempurnalah kenikmatan seorang murid kalau dia punya guru yang punya tiga sifat ini. Yaitu sabar dalam mendidik, sabar tiap hari datang, sabar tiap hari dia terjadwal, sabar tiap hari dia menghadapi muridnya, sabar dia di dalam mendidik muridnya, sabar dia mengajar muridnya. Apapun yang terjadi, dia hadapi dengan sabar. Jadi kalau ada murid-muridnya yang kadang-kadang beling, muridnya yang kadang-kadang nakal, itu saya pernah diceritakan oleh seorang kiai itu ya. Ada muridnya yang nakal begitu, kalau kemudian sang kiai itu dat suruh datangkan muridnya hadapan kiainya. Begitu di hadapan kiainya, kemudian kiainya mendoakan, "Nak, mudah-mudahan kau jadi orang soleh, kau jadi orang alim, Nak." jadi orang yang baik insya Allah kau insya Allah nangis muridnya setelah nangis muridnya mudah, Hanulah sang murid ini menjadi orang alim besar ternyata sesuai dengan doanya sang kiainya sang gurunya jadi sabar menghadapi segala sesuatu dengan sabar, sabar belajar pun sabar, menghadapi apa-apa sabar begitu, sabar. Wa yang kedua adalah tawadhu. Eh, guru itu harus punya sifat rendah hati. Sabar, sampai sabar adalah rendah hati. Ya, jangan kemudian dia anu tawadhu ngajarkan itu, didik, didik berarti untuk tawadhu. Ya, bahkan tidak jarang dulu katanya zaman-zaman dahulu guru itu sampai notohkan sandal muridnya sendiri. Ya, notokan sandal muridnya sendiri. Hmm, ya, seperti itu keadaannya diajarkan. Jadi bukan berarti dia kemudian sinawah alal khail enggak Ya, bukan sinah alal khil bukan berarti dia kemudian terus muridnya kurang ajar akhirnya sama gurunya wali ini tidak tidak begitu dia ngajarkan dia niatnya dia mendidik kalau kita lihat habaib kita apa, orang tua-tua kita guru-guru kita Habib Rizik sampai dia dalam skala hal itu sampai dia bawa sendiri gotong sendiri bawa air sendiri ngangsu sendiri bawa mayat mayat di Aceh itu sendiri tidak nyuruh tidak tapi dia bawa sendiri Ini tawadu sifat ketawaduan. Habib Umar bin Hafid kami, lihat juga sama seperti itu. Bahkan setir mobil sendiri oleh Habib Umar. Tawadu ya, husnul khuluq. Kemudian juga hasan akhlaknya, baik akhlaknya sama orang juga tegur sapa begitu. Tapi sebaliknya, idza jama'al muta'allim salatan tammat ni'mah biha 'alal mu'allim. Tapi kalau sudah santri itu punya tiga khiswal yang sama atau punya tiga khiswal yang nanti akan diterapkan di bawah ini, maka sang mu'alim akan mendapatkan kenikmatan yang sempurna, kenikmatan yang luar biasa. Apa khiswal? Tiga khiswal atau tiga sifat yang harus dimiliki oleh seorang muta'alim, seorang santri, al-aql, cerdas. Cerdas dia, menangkap segala sesuatu itu dengan jinak ya, dengan semangat akal akalnya dipakai sepandang ya habis dilihat dengan seksama istimewa begitu perhatian ya temun. kemudian dia perhatian dengan betul-betul ihtimam kamil sampai semua anggota tubuhnya dijadikan sebagai telinga untuk mendengarkan apa petuah pidatur darah, taklim gurunya tadris gurunya lalu adab kepada gurunya beradab beradab kepada gurunya beradab dia tidak harta tidak berubah Imam Syafi'i sampai ketika dia sampai katanya mengebet bukunya di hadapan Imam Malik itu sampai nggak ada suaranya ya, Imam Syafi'i ngebet bukunya sampai nggak ada suaranya di hadapan Imam Malik sampai ditanya kenapa kau ngebet kitabmu begitu sampai nggak ada suaranya khawatir sampai nanti saya nanti ganggu konsentrasi guru saya ngajar adabnya Imam Syafi'i ya ketika dia ngebet kitab ngotoknya Imam Malik itu sampai nggak ada suaranya lalu husnal faham pemahamannya bagus penerapannya bagus peka dia ya peka faham bisa ngikuti dengan seksama baik ya, itu namanya tamat nikmah adalah muallim kalau gurunya nikmat muridnya nikmat senantiasa itu pesantren yang masya Allah ya sejahtera riadul jannah itu betul-betul riadul jannah itu hmm. Kemudian di sini disebutkan juga ya uh, tentang al-insaf tadi disebutkan bahwa seorang alim itu harus punya sifat insaf harus mawas diri dia harus tahu bagaimana keadaan dirinya kalau memang salah dia katakan salah Sayyidina Ali pun babul ilim tapi ketika dia ditegur oleh orang akan kesalahannya maka beliau mengatakan asabta wa akhtatu engkau yang benar saya yang salah Sayyidina Umar ibn al-Khattab di atas mimbar dengan khutbah fi malain minan nas tengah khutbah di hadapan orang banyak ditegur oleh seorang wanita dia mengatakan apa asobat imra'atun asobat wa akhta'a rajulun ya itu wanita betul apa kata-katanya yang salah itu saya laki-laki ini di hadapan orang banyak itu ya enggak malu dia padahal dia seorang amirul mukminin Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah lalu juga apa mengatakan jangan segan-segan untuk mengatakan wallahu a'lam pada perkara-perkara yang memang dia tidak tahu atau la adri saya tidak tahu la a'rifu syai'an ya ustaz la adri ya habib la adri ya fulan la adri ya akhi kalau memang tidak tahu Tapi kalau dia tahu fakatamahu lalu dia sembunyikan aljamahullahu jamin minar hati-hati. Ya, nanti dikendalikan sama Allah diikat dengan tali api neraka. Kalau dia tidak tahu katakan tidak tahu, tapi kalau dia tahu ya utarakan apa yang dia tahu. Ini yang anak tahu wallahu alam. Biasanya ulama-ulama itu kalau menjawab akhir kalimatnya adalah wallahu alam. Akhir kalimatnya begitu. Pasti wallahu alam bisawab. Jadi tidak menjawab semua pertanyaan yang datang ya karena dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud man aftan nasa fi kulli ma yastaftunahu fahuwa majnun orang yang berani berfatwa kepada semua pertanyaan yang diajukan kepadanya itu orang gila itu namanya orang itan itu gitu ya orang kendeng tidak boleh itu mesti ada hal-hal yang dia tidak faham pasti lam yastawib manusia itu mayuhitul ilm tidak bisa la yuhituhu illa Rasulullah tidak ada yang bisa menguasai ilmu wal lughah kecuali Rasul SAW. Karena itu penting buat kita. Jadi tidak bisa semua ilmu harus dia kuasai semua nggak mungkin. Ya enggak? Di sini ada satu kelompok orang semua ditanya, semua dia jawab, ya enggak? Apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, apalagi, Kasih pelem apa lagi aja nanti. Ada pelem mana lagi, ada pelem apa lagi. Tidak bisa itu gila itu ya orang gila tidak boleh diikuti itu fatwa-fatwa kayak gitu itu. ngawur itu apalagi fatwa-fatwanya kadang-kadang melenceng ditanya tentang zuriyah rasul itu ada apa tidak tidak ada itu dalilnya apa itu alam nasrullah laka sodrak ini pertanyaannya kemana dalilnya kemana la ilaha illallah muhammad rasulullah ngawur semuanya ikhwani ya jadi anak ngambil anu poin-poin aja. Wat tawarru' fil futya Fatwa itu di dalam berfatwa harus hati-hati, harus betul-betul selektif betul dalam fatwa. Kiranya kalau orang ini saya fatwakan begini, apa yang terjadi? Tidak semua harus difatwakan. Tidak semua harus disampaikan ya maka penting buat kita itu untuk begitu sampai orang-orang pada zaman dahulu kalau ditanya satu fatwa ada temannya yang lebih paham akan fatwa itu dilempar ke temannya dari temannya ke temannya temannya ke temannya temannya ke temannya temannya ke temannya sampai berarti balik lagi ke dia lagi <laughs> saking hati-hatinya dia di dalam di dalam dia berfatwa ya eh, tapi kalau kita ditanya begitu kita tahu jawab jawab jangan khususnya kepada hal-hal yang semacam ditanya sama gurunya, ditanya sama ustadznya, syekhnya, atau kiainya di pondok pesantren atau masyarakatnya nanti di masyarakatnya tidak tahu, katakan tidak tahu. Tapi kalau tahu katakan jawab yang dia tahu. Ala qadri mastata'tu, Allah qadri alim 'alimtu, kata kata kata kata jawab. Wallahu a'lam. Akhirnya dengan gitu. Wallahu a'lam. Al Habib Abdullah bin Hussein Bil Fagih ini yang mengarang kitab apa namanya itu Kifayatul Raghib ya dan juga kitab itu Matlabul Igad juga ya mereka juga seperti itu padahal mereka Imam Malik Syuf ditanya tentang beberapa perkara 40 masalah yang dijawab cuma 4 saja yang 36 dia jawab wallahu a'lam jawabannya la adri 36 jawabannya wallahu a'lam ya kalau ujiannya jangan gini antum <laughs> nanti waktu ikhtibar wallahu a'lam la adri la a'rifu syai'an ya ustaz Ustaz Nanang bisa putih rambutnya nanti kasihan nanti ya wa tarafu anid dunya tarafu anid dunya artinya adalah ulama itu tidak boleh ngelomprot ulama itu tidak, boleh miskin ulama itu tidak boleh ada rendah di bawah matanya orang-orang yang kaya yang sombong apa raja-raja yang boleh tidak boleh ulama itu harus kaya ulama itu harus harus betul-betul ada di atas supaya dia dihargai orang supaya dia dihargai orang tidak apa-apa dia mobil pinjem Alphard kalau mobil pinjem ya tidak apa-apa mobilnya siapa ini mana punya enggak apa-apa. Ya tidak ya enggak benar abunya, tapi artinya di situ dia apa namanya? Dana pinjam sohibnya, anak Masya Allah tiap hari boleh dipakai ini mobil. Kunci aja sama anak kok. Tapi punya teman anak gitu, bukan punya anak kita, Amin ada bila alim an kuna syarifan nafas. Hendaknya dia punya jiwa yang syarif. Jiwanya itu tidak boleh dibawa. Anak ini tidak. Lagi alim itu kalau ada di atas podium tidak boleh mengatakan uh, izinkan saya untuk bicara sudah diizinkan oh izinkan saya tidak perlu izinkan saya maafkan saya tidak perlu ya sebetulnya saya nggak pantas ada di sini ada orang-orang yang nakal orang kadang ya tidak batas turun aja sudah gitu nggak perlu nggak perlu ngomong gitu tuh nggak perlu nggak usah tidak usah ngomong gitu anda di, diminta untuk ngisi nasihat ngisi satu ceramah sampaikan tidak tahu jangan terlalu tawabuk betul jangan nanti akhirnya ihanah nanti ketawa buun banget akhirnya ihanah bukan bukan di tempatnya bukan di tempatnya karena semua itu fikul fikul liha fikul magamin magal kan fikul magalin magam setiap setiap satu makom itu ada ada pembicaraannya setiap satu pembicaraan ada tempat masing-masing punya tempat tidak semua di uyah begitu tidak tawadukmu di depan orang tua nah gini tawadukmu depan gurumu begini tapi gurumu ketika bertanya tentang satu satu masalah ilmu, katakan kau bisa. Itu tawadu itu. Itu tawadu. siapa tawadu itu kau menjawab, itu tawadu. Tapi kalau kau tidak menjawab, itu bukan tawadu namanya. Ada babnya sendiri tawadu itu ada babnya sendiri. Begitu. Jadi kadang-kadang jangan kemudian kita salah menempatkan begitu ya. Kemudian tidak boleh menyanyiakan juga <clears throat> Lalu at-tawadhu ya, di situ juga sifatnya adalah at-tawadhu. Bahkan banyaklah dari para para guru pada zaman dahulu kathirun minas salaf yastafiduna min talamidatihim ma laysa indahum, bayangkan. Mereka bisa mengambil ilmu dari muridnya sendiri yang mereka enggak punya. Begitu sampai sampai Rasulullah sendiri sampai membacakan surat lam yakunil ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah ila akhir surah di depan muridnya beliau sendiri Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Padahal itu Ubay bin Ka'ab bisanya ngaji Quran karena Rasulullah. Turunnya Quran bukan kepada Ubay, kepada Rasulullah. Tapi kenapa Rasulullah disuruh baca Quran di depan Ubay bin Ka'ab yang dia adalah muridnya beliau? Ya, Rasulullah ini kan gurunya para guru a'lamul ulama aslahus sulaha ya enggak Rasulullah itu bahkan asyraful anbiya Rasulullah itu nabi yang paling mulia itu menunjukkan di sini adalah hamlut tawadhu ada itu adalah satu perkara yang sifatnya adalah ketawaduan ada sama beliau diajarkan oleh Rasulullah lalu kemudian hmm, juga banyak Al Habib Muhammad bin Zain bin Sumait ini adalah muridnya Habib Lahdad ya bukan anaknya Habib Zain yang ngarang kitab ini lah Habib Muhammad bin Zain bin Sumit ini muridnya ayah Habib Haddad beliau satu-satunya orang yang menulis manakibnya Imam Haddad yang berjudul Ghayatul Qasdi wal Murad fi Manaqibil Imam Al-Haddad kitabnya tebal ya Ghayatul Qasd wal Murad fi Manaqibil Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu yang menulis Habib Muhammad bin Zain bin Sumit ini Beliau juga mengambil ilmunya kepada Al-Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Fagih Alamatid Dunia Yang juga beliau adalah muridnya Abu Haddad Alamatid Dunia itu muridnya Imam Haddad Dan beliau juga mengambil ilmunya dari Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi wal habib Ali bin Abdullah Segaf Kalau kemudian banyak di sini juga disebutkan seperti itu Tawaduk sajiyatun wahibatun yakhusuha Allahu biha man yuhibbu min ibadihi. Tawaduk itu adalah satu sifat yang mulia, pemberian Allah taala yang Allah istimewakan untuk orang-orang yang dicintai. Kalau orang yang tidak dicintai dikasih ilmu tok sama Allah, enggak dikasih tawaduk. Tapi kalau dicintai sama Allah, dikasih ilmu plus tawaduk. Plus tawaduk. Anda lihat orang yang paling yang dari mata Anda ya, dari kacamata Anda melihat orang tawaduk di zaman Anda dulu masih kecil itu siapa namanya Al, Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar pendosa itu Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar itu Masya Allah tawaduknya luar daripada biasa tawaduknya tidak umum Masya Allah beliau itu kalau dari Kiai itu Kiai Syafi'i Hadami Jakarta tawaduk luar biasa duduknya di belakang bukan di belakang berarti dia tidak mau duduk di depan karena di depan sudah ada ulama so di depan tidak ada ulama dia duduknya di depan ke Syafi'i Hadami itu itu ada mi Abdullah bin Syami Al-Attas itu mufti muftinya Jakarta muridnya Habib Abdullah Syatri ketika dia menerangkan satu perkara ketika dia menerangkan satu perkara bab masalah fikih begitu ke Syafi'i Hadami di belakang karena waktu itu hadir syabih hadami kemudian dengarkan nyatet gitu dengarkan nyatet nyatet ketika ada satu perkara yang keliru keliru ini itu jadi syekh mesti ada itu Allah rahmat jadi syekh ngajari anak semuanya itu keliru ke Al Habib Abdullah Syami padahal mufti dia alim Masya Allah muridnya Habib Abdullah Syatri terim keliru nerangkan satu masalah saya lupa masalahnya mungkin bab haid kalau oh, tidak salah Keshafi Syafi'i Hadami itu kemudian mempoin ada dua poin apa tiga poin begitu selesai bubar itu Keshafi ya Syafi'i Hadami datang dia bilang sama ya Allah Syami ya Habib anak belum faham tadi masalah ini begini begini begini begini begini tolong terangkan lagi Habib Allah keliru anak Syakallah khair ya Syafi'i Hadami ini tawadu ini tawadu Allah nikmat ya dilihatnya itu nyaman nikmat seger di mata Keshafi Hadami alim nyalahkannya itu bukan nyalahkan Habib salah enggak Ami Abdullah Syami juga kemudian kamu ini bukan tidak pernah enggak ini diingatkan dia tahu yang ini mengingatkan dengan cara bertanya redaksinya dengan bertanya subhanallah jadi kayak bentuknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Hussein ketika dia ingin menyalahkan satu orang yang ketika wudhunya salah dengan mengatakan ya Syekh, ya fulan, ya hada, ya mengatakan bahawa curung ajari saya wudu alimnil wudu bima allamaka rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaifiatul wudu coba ajari saya wudu bagaimana dahulu nabi Muhammad mengajari kau wudu coba wudu kau wudu sayyidina hasan wudu sayyidina husain wudu kan wudu seperti wudunya rasulullah menjurit orang yang mengatakan wa sahha sayhatan syadidah dia mengatakan hakada amarana rasulullah an natawaddo ini yang seperti ini rasul merintahkan kami untuk wudu Jadi sadar langsung Sina Hasan sama Sina Husain ngajari orang tua itu wudhu. Tapi dengan cara bertanya. Nah, ada tawadu, nah, namanya. At-tawadu lillah rafa'ahu Allah. Ya. Ada sajiyatun muhibatun. Wa yutasawwar hadha ma'al hatta ma'al usah, hatta sama orang maksiat. Tawadu. Fasik, fujar. Tawadu. Bal ma'ad dawabi wal jamadat bahkan sama hewan benda mati Hatta sama mutakabir takabur. Itu tawadu, tapi diniati tawadu. at takabur 'alal mutakabirin min jumlatit tawadu. Tapi dia diniati untuk ta'lim, takdib takhlik, tahdib. Diniati untuk ngajari, ya, bukan diniati untuk takaburnya begitu Pak bahkan at-tabaktur kan al-masyu fi ma'rakatil kuffar itu dengan al-masyu tabaktur begini ya ada sahabat yang jalannya tabaktur begitu. tabaktur itu dengan membusungkan dadanya jalan nengak gini Kata sahabat Nabi mengatakan itu orang tawadhu ya Rasul kok jalannya begitu. Kata Nabi Muhammad itulah jalannya orang tawadhu. Jadi padahal dia dekik. Ya enggak? tapi sifat dekeknya tadi itu atau sifat sombongnya tadi itu untuk bertakabur kepada musyrikin yang akan melawan Rasulullah itu nah, bahkan seperti itu boleh itu ya tapi kepada mereka saja ya, kepada orang-orang yang mutakabirin kepada sahabat-sahabatmu jangan jangan karena mereka juga sama-sama seperti antum semua tidak boleh takabur bal ma'al kufar wa ta'rifu dzalika min siratul mustafa sallallahu alaihi wasallam fi khitabihi wa jawabihi lihat Nabi Muhammad dalam dia berkhitab berjawab Nabi itu kalau ada anak kecil datang ya Rasulullah ini saat takallam ma'ak duduk Rasulullah didengarkan sama Rasulullah kayak dengarkan orang yang penting-penting betul gitu Rasul itu kalau bicara ada anak kecil bicara ya Rasulullah ukallimuka ya Rasulullah duduk Rasulullah lebih usah ada geliat matanya anak itu lihat dengarkan Masya Allah Habib Umar lah kan anak kecil datang salaman ya kayak penting-penting anak ini <laughs> kan mau ya bicara sama Habib ini orang alim arif billah oh, beliau sekelas dengan itu tapi sekali lagi mengajarkan apa nah ya sajiyatut tawadhu tadi itu gak mudah itu taufik min Allah Subhanahu wa taala wa tanazzul lahum min ulwi mansabihi padahal Rasulullah itu dengan kedudukan yang sangat tinggi begitu masih nuzul masih juga rendah merendahkan diri di hadapan orang-orang itu rahmatan lahum pernah ada satu orang datang sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ketika datang itu jantungnya berdebar-debar dek dek dek dek dek dek dek dek dek dek karena hebahnya Nabi kayak eh. orang tuh lihat Nabi itu hebah Wibawanya luar biasa Rasulullah. Oh. Waktu orang tadi itu berdebar-debar datang sama Nabi bukanya pucat begitu. Nabi bangun. Wow, oh, begitu Nabi bangun tambah deg-degan dia. Sama Nabi mengatakan mahlan, mahlan, mahlan. Innama ana ibnu man takulul gadid. Saya ini adalah putra seorang ibu yang makan dendeng gaya ibumu. Reda itu subhanallah deg-degannya reda jantungnya tadi itu berdebar-debarnya reda oh kayak anak kayaknya Nabi fi uluwi mansabih iya ya enggak tawaduknya Nabi saja itu tawaduknya ya idha hamal al-ilib bitaum sagata idguh lihat ya, kalau sudah pohon yang apa namanya pohon muda itu dia diganduli dengan buahnya yang namanya daum maka dia apa namanya sagata idquh maka akan merunduk rantingnya itu. Jadi diumpamakan kalau pohon itu dia berbuah, maka dia akan mentiung gini, seperti padi itu, ilmu padi. Katanya Mas Ubaidillah ini kan jurus tandur. Nah, ilmu padi itu kan merunduk begitu kan? Nah, merunduk gitu. Merunduk, merunduk, merunduk, merunduk, merunduk. Tapi kata Habib Muhammad bin Hadi Segaf, tidak boleh murid itu merunduk begini, nggak boleh, nggak boleh. Harus begini murid itu, biasa kayak orang yang tunduk itu hatinya yang tunduk itu hatinya kata Habib Muhammad bin Hadi tidak boleh begini tidak boleh karena ada santri ahna tawaduk Ustad, ini tidak tawaduk mau tidur itu ya tidak tawaduk itu itu mau ya Bismillah Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ya. gitu caranya cuman pakai media tawaduk katanya tidak tidak gitu tawaduk itu at tawaduk fil Ya, bukan di jisim, bukan di jasad. Wallahu taala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim radhiyallahu ankum ومن كلام سيدنا الإمام الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين رضي الله تعالى عنه وأرضاه yang kemarin belum kita selesaikan terjemahannya قال الإمام الشيخ ابن حجر الهيتمي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين أنا تأملت أمر أهل حضرموت وإنهم فاقوا على غيرهم بخصلتين بطيب مطعمهم وعدم الخلط قال بعض المفسرين رحمه الله إن قوله تعالى وإن منكم إلا واردها الآية قال إلا آل حضرموت لضنك معاشهم وجور ولاتهم وكانوا فقراؤهم لا يأكلون من مال أغنيائهم وكانوا أغنياؤهم لا يأكلون أموال سلاطينهم Habib Ali bin Abdullah bin Shahabuddin ini dikenal dengan sebutan Ain Tarim. Ain Tarim Habib Alwi ini Ain Tarim. Sampai cucunya Al Habib Abdullah juga disebut dengan sebutan Ain Tarim. Ada yang bilang lah Galib Tarim. Ain Tarimnya Al Habib Hasan Syatri. Habib Hasan Syatri Ain Tarim. Habib Abdullah ini Galib Tarim. Jantungnya Tarim. Ini cucunya Al Habib Alwi ini. Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi. bin Abdullah bin Syahabuddin. Abahnya dia namanya Al-Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab meninggal di Palembang. Nah, ketika meninggal Habib, Abdul, Habib, Habib Abdullah bin Idrus bin Syahab ini ketika dia meninggal maka Habib Alwi ini di Hadramut diterima sana. Tapi ketika abahnya meninggal semua orang Palembang itu lihat Habib Alwi hadir. Padahal Habib Alwinya di mana? Di sana. Tidak pernah keluar dari Terim Habib Alwi. tidak pernah keluar dari Tarim sama sekali. Keluarnya ke Siwun itu pun untuk hadir madrasnya Habib Ali Habsyi. Habis itu pulang. Tidak pernah kerasan di luar kota. Kata Habib Abdullah cucunya. Dan semua orang yang belajar sama Habib Abdullah Syatri mesti ketemu sama Habib Alwi ini. Habib Alwi ini muridnya, muridnya Habib Abdullah Syatri. Muridnya Alam Habib Abdullah. Murid abahnya Habib Salim Syatri, Alamah itu. Tidak ada orang yang belajar sama Habib Abdullah kecuali jadi mufti. hatta sebentar ada Habib Abdullah bin Umar Syatiri Syatiri dan Habib Alwi muridnya beliau tidak ada orang yang belajar sama Habib Abdullah kecuali bertemu sama Habib Alwi sudah bertemu sama Habib Alwi pulang mesti alim mesti itu kita berdoa mesti alim mesti itu sudah itu 100% alimnya jadi Syekh mengatakan bahwa semua orang yang jangankan duduk baca kitab sama Habib Alwi duduk lihat wajahnya pulang alim ini Haib Alwi bin Abdullah bin Syahabuddin nurnya luar biasa Haib Alwi ada fotonya itu Haib Alwi tak lihat tak pasang fotonya nanti sini Haib Alwi bin Abdullah bin Syahab Masya Allah ada alamah Haib Alwi ini awalnya dia mufti lalu dia kemudian dia buang itu kursi kemuftiannya dia buka namanya baju ulama'nya dia kemudian dia tegasyuf dengan baju sufinya Haib Alwi ini Masya Allah hatta cucunya ini Habib Abdullah bin Syahab ini sama seperti itu ya setiap orang kalau datang sama Habib Abdullah bin Syahab orang itu tidak suka dia dia tim. katanya ya Habib ana baruh barja ila nam dah roh roh tidak senang dia ya tapi kalau dia senang dia terhib ahlan usahlan ya marhaba ya marhaba nak, sahan nak, ya habib Karena datang waktu membawa Ami Abdullah, Ami Abdullah bin Mahsin, Ami Abdullah bin Ted. Membawa ke mana? Ke terim sana, ke tempat Habib Abdullah bin Syahab. Katanya anak bilang, ya Ami Abdullah, rokok hati-hati, jangan dikandongi. Ahlu terim ini mengharamkan rokok. Haram namanya rokok itu haram. Tidak ada makruh. Haram rokok itu. Oh, tahap ini. Ya suka rokok Ami Abdullah ini. ditelikkan di bawah tangga. Telikkan. Sak korek yang di situ. Lalu kita masuk rumahnya, Ma, masuk nuai darah itu, daerah nuai darah rumahnya. Ila, Assalamualaikum, Ami Abdullah. Assalamualaikum, Ami Abdullah. Waalaikumsalam. Man fil bab? Alwi. Alwi ha. Min darah Mustafa. Ha, itulah. Naik itu, Naik sampai atas. Lan usahla, ya marhaba, lan usahlan. Pada syair dikasih tasbih nah. Ini tasbihnya. Tasbihnya Mi Abdullah ini. Bin Syahab. Eh, tasbihnya Mi Abdullah bin Syahab. Semua bertasbih Saya Sampai akhirnya kemudian duduk qasidah nah. tamam Allah magasidna ini segala macam qasidah bis qasidah doa Nabi Abdullah kitab endak ma'a kitab bi abi anak kitab nasihat diniyah. kerap nggak baca kitab Nasruddin dan dan dan dan kira-kira dapat satu halaman dua halaman gitu dan minta doa sama Ami Abdullah bin Syahab Habis mau pulang kita salaman, minta ijazah, foto bersama begitu. Biasalah orang Indonesia kan senang foto. Rukun Islamnya kan enam. Wajib seakan-akan sudah foto ini. akhirnya kemudian apa namanya itu ketika mau pulang pamitan Nabi Abdullah bin Muhsin Sekaf ini mau pamitan pulang Nabi Abdullah du'ulana khalina fi balak daim fi galbak wa fi da'watak fi khalawatak wa jalawatak ya Nabi Abdullah kita kata oh, taib insyaAllah fi amanillah fi hibdillah ustaz ya وبدنا الوداعة يا حبيب لا تنسى يا عبد الله بن محسن الركوع حقك في هذا تحت البنقلة هذا شلك شل معك الركوع حقك هذا شجارة حقك في تحت البنقلة شيل معك yang dia punya rokok di bawah tangga itu bawa jangan ditinggal di situ ya arifin fiin ya alwi karena aku nalah karena ngomong apa sama itu jangan bawa rokok kalau ke tarim dia doyan rokok tapi jangan dibawa kalau sudah ke sini. Allah nak mau orang tarin ya. Wallahu taala alam. Hadami Abdullah wa kaifka ah, datuknya Habib Alwi ini. Ya, beliau berkata, قال Imam Ibn Hajar Al-Haytami Imam Ibn Hajar Al-Haytami nafa'anallahu bihi wa bi'ulumih beliau pernah mengata, saya memperhatikan perkara orang Hadramut mereka itu innahum fagu ala ghairihim bi khoslatin orang Hadramut itu melebihi orang-orang selain Hadramut ulamanya maksudnya ulama Hadramut itu di atas ngungkuli ulama-ulama selain mereka karena dua sebab karena dua perkara yang pertama adalah biti amihim wa adamil khalat karena mereka makannya adalah makanan halal makanannya makanan halal dipilih makanannya wa adamil khalat dan tidak pernah bercampur dengan yang lain jadi menyendiri tidak pernah yang namanya terkontaminasi dengan dunia luar ya dunia Eropa tidak ada dulu tidak ada TV di sana memang apalagi HP tidak ada sudah terbelakang sudah negeri itu negeri apa namanya istilahnya itu ya sudah tidak ada di atlas saja tidak ada kok satelit Palapa itu sampai mendeteksi mana ini Yaman ini mana ada Yaman tapi Hadramutnya nggak kelihatan Subhanallah kayak negeri yang disembunyikan sama Allah baru sekarang ini keluar di mana-mana kan ada Habib Umar karena Habib Umar itu yang pertama kali bawa itu ya Gala ba'dul mufassirin sebagian para ahli tafsir mengatakan ketika ayat Allah taala dibacakan di hadapannya wa imminkum illa wariduha tidaklah kalian pasti kalian akan melewati jembatan siratal mustaqim itu nanti hatta nabi hatta rasul semua melewati jembatan itu maka Al-Habib sebagian para mufassirin mengatakan illa ala hadramut kecuali penduduk atau penghuni dari negeri Hadramut ya mereka tidak akan melewati jembatan Sirahot ya, atau melewati mungkin cepat jalannya begitu lidong kima ashihim karena kehidupannya itu sempit nah, Hadramut nggak pernah hidup enak dia nah, kok sekarang mau hidup di akhirat kok nggak enak lagi ndak Indonesia ada Tawang Mangu ya ndak ada Cemoro Sewu ada Sengkaling ya ndak ada Juruk Hmm, ada kebun binatang, ada ini, ada itu, segala macam, ada taman safari. Nah, Mahadramut tidak ada ini. Wisatanya ya kuburan. Oh iya, di sana itu kalau ini mau datang kemana-mana ya sama orang pasti dibawanya kemana? Ke Zambal, ya enggak? Ke magamnya Habib Ali, ke magamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tuhar di Masilah, ke Nabi Allah Hud. Itu wisatanya sudah. Ke Zainal Muhajir di Jaib Husaisah. Mau kemana? Tidak kemana-mana, tidak ada bioskop, tidak ada. Tidak ada, air mancur gitu, tidak ada. Makanya mereka ketika datang ke Jawa, ke Jawa sini lihat begini ini heran ini. hadi jannah dunia ya alwi. Ini surga apa dunia? Tidong ma'asyihim ya, Wajawri wulatihim dan karena buruknya atau zalimnya pemimpin-pemimpin mereka ya, Wakanu fugara uhum la ya'kuluna min mali aghniaihim orang yang miskinnya gak pernah makan dari harta orang yang kaya wa kanu layak la na amwala salatinihim dan orang kayanya enggak pernah makan duitnya para sultan miskinnya enggak pernah ngatung sama orang kaya orang kayanya nggak pernah datang ke pintunya sultan-sultan nah, ini selamat orang mereka itu ya Masya Allah Imam Al-Allamah Khatib Asy-Syarbini nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin yang mengarang kitab Muqdul Muhtaj beliau mengatakan inna awwala bid'atin hadathat fil Islam adamu tadhkir ilal jami' Bid'ah pertama yang terjadi di dalam Islam adalah mereka menunda-nunda untuk datang ke masjid jami' menjalankan sholat Jumat tekir itu berpagi-pagi tidak ada itu sudah itu ada mutabkir sudah mereka tidak lagi jalan ke masjid jame tidak lagi mereka hadir di jame berpagi-pagi sudah tidak ada di akhir zaman sudah tidak ada ini wa kana salafuna minhum man yusallil isya fil jami' dulu para salaf sadah ba'alwi dan para masyayikh dulu mereka jangan lagi sembahyang subuh sembahyang isyaknya sudah di jami' untuk nunggu jumatan besok loh sudah masjid jamek itu penuh di sholat isya ya kayak hall gitu pada tidur tidur tidur tidur tidur di situ tidur duduk gini ya enggak pakai buah tidur untuk nunggu besok mau masjid ini penuh dengan sembahyang orang sembahyang Jumat dimulai dari waktu mereka sholat isya sudah di jamek. Faminhum man yusolli subuh fil jami'. Sebagian mereka ada yang sembahyang subuh di masjid jami' sudah sembahyang subuh di sana sudah penuh. فلهذا وصل الصف الأول في مسجد جامع تريم بقهاول برأي gum min mahallat sampai dulu kalau didapati ada orang yang sampai di soft pertama di Masjid Jami' di Terim sana di soft pertama didapati bigahawil bira'i gum min mahallak kalau didapati ada begaha biga, bigahawil gahawil itu orang awam gahawil itu nama orang tapi awam dia nah, awam itu kan ada orang ulama datang nih kum min malak kau itu sudah duduk di sini katanya ini kan tempat duduknya nah kau itu sudah duduk di sini kenapa katanya ba'atik bigahabil bur min hirsihim ala sofil awal tapi katanya jangan nanti duduk di soft awal tak kasih inti nasi tak kasih beras 5 kilo 10 kilo 25 kilo tapi jangan duduk di soft awal itu nanti sofnya anak itu marhaba anak nunggoni saja kata Gahawil anak mau nunggoni saja sofnya inti ini supaya nggak ditempati orang tapi jatahnya anak taal tiap minggu katanya sampai seperti itu mereka saking ngati-ngatinya nggak mau diduduki tempatnya wabalagha soft awal di jami' terim kulhum muftiun didapati soft awal itu di jami' Terim semuanya adalah para mufti yang duduk di soft pertama imamnya mufti khatibnya bin bangsa al khatib yang duduk di soft pertama adalah para mufti ya ah, mufti ini kepalanya ulama kan nah. Kala al-allamah al-habib Abu Bakar bin Shahab rahimahullah rahmatal abrar Habib Abu Bakar bin Shahab ini bukan bukan lain sama Habib Al bin Shahab lain lagi bin Shahabnya dari sisi yang lain Beliau berkata dakhaltu ila buldan kathira kata Habib Bakar bin Shahab ini muridnya Habib Ali habsi ini Habib Bakar bin Shahab ini muridnya Habib Ali yang paling lawdai abgori lawdai cerdas masyaallah itu duduk di masjid di rubat Habib Ali yang paling depan dia duduknya itu mandang Habib Ali sebelum Habib Ali datang dia sudah datang Habib Ali pulang baru dia pulang besok datang lagi dari Tarim ke Sewon gitu terus Habib Bakar bin Syahab Beliau berkata, "Dakhaltu ila buldan kathirah." Saya datang ke berapa banyak negeri, walakin ma wajadtu Jum'ah kama Jum'ah Tarim. Tapi saya tidak pernah mendapati Jumat seperti Jumat di Masjid Jami' Tarim. Di mana-mana ada Jumatan, ada di Indonesia, di Malaysia, datang ke mana mana dia. tapi enggak pernah saya dapati ada negeri seperti Tarim Jumatannya. Wa kana al-allamah Rahman al-Mashhur ridwanullah alaih yaumul jum'ah ba'd man salli subuh yaumul jum'ah fi magalid yakhruj ila turbah. Habib Rahman masyhur sahib kitab Buyah itu yang sekarang kita Buyah Musyarsyidin ridwanullah Alaihi. Ketika hari Jumat setelah beliau salat subuh di masjid Eh, di hari Jumat di Masjid Jami' terim, fi magalit yakhruj ila turbah dia ngantongi apa namanya ngantongi kunci rumahnya lalu di kemudian habis bayang subuh wirid di Masjid Jami' itu dia pergi ke turbah Zambal dia pergi ke pemakaman Zambal wala asyrak ila huwa kharit ma yatul wa ba'd dhalik yakhruj ila baitihi wa ya'khudh ma yatayassar wa yadkhul ila at-tahara wa yatawadda wa yatasil wa tawah ila jami habis dari masjid Jami' Tarim subuh wirid di masjid jami pergi ke Zambal sebentar pulang ke rumahnya mandi makan sebentar berangkat lagi ke masjid jami hari itu tidak ada ilah ibadah ya salaf dia salaf kita dulu berzaman dahulu seperti itu wa yarka raka'atain hatta ila 20 raka'ah sampai dia sembayang yarka itu sembayang sunnah sembayang sunnah dua rakaat sampai sembayang sunnah dua puluh rakaat atau mungkin bahkan sampai 30 rakaat 40 rakaat 40 rakaat Cuma ba'dal Jum'ah ya dhahab ila Haudat al-Haddad setelah sholat Jumat dia kemudian berangkat ke mana ke Hawi sana ke Hawi di, di, di magam Imam Haddad lalu dia hadir hadrahnya Imam Haddad di situ warja ila baiti lalu pulang ke rumahnya semoga Sayyidi Al-Habib Ali bin Syahab radhiyallahu anhu wa nahn aib alal wahat minna nayaji wal khatib fi akhir khutbah Habib Ali mengatakan kita ini aib katanya masa ada orang yang datang ke masjid khatibnya sudah di akhir khutbah waladzikrullahi akbar begitu kita baru datang subhanallah ya Allahu akbar Allahu akbar tinggal sebanyak Jumat aja dia aib ada mestinya dia sebelum khatib naik mimbar dia sudah ada di masjid mereka bukan yang begitu sembahyang isyanya di masjid jami sembahyang subuhnya di masjid jami Wa dzakar radhiyallahu anhu anna Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu alaih dan beliau Habib Ali juga menceritakan tentang Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus radhiyallahu alaih karena muadziban Habib Abdullah bin Alawi Al-Idrus ini adalah seorang ulama di di sana yang muadzib selalu mengerjakan alal arba' rakaat sebelum Jumat selalu mengerjakan sembahyang sunnah 4 rakaat sebelum salat Jumat wa kana yaqra' fi kulli rakaat setiap rakaatnya dia membaca surat setelah surat Al-Fatihah khamsin min qul huwallahu ahad. Dia membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Allahu manzilahu fil jannah wa huwa fid dunya. Bahkan kata yang disebutkan bahwa orang yang membaca surat Al-Ikhlas di hari Jumat sebanyak 50 kali di sembahyang sunnahnya, maka Allah akan memperlihatkan tempatnya di surga sementara dia masih di dunia. Au huwa ru'yalahu atau surga itu ditampakkan di hadapannya. Thumma qala inna sababa julusil habaib al-bil fagih al-ibn Ibrahim tahta al-manarah fil janib syarqi Nau kana ahad min ajadihim mutawil al-qudha qadha wa kana yaji ila jum'ah yajlis habit dulu di tarib sana sebab duduknya habaib dari bangsa al-bil fagih al-bin Ibrahim di bawah menara Masjid Jami' itu disebabkan karena datuk-datuknya mereka dulu adalah gawi datuk-datuknya mereka dulu mutawalil gadok Dulu pegang gadi, pegang hakim begitu. Kalau hari Jum'ah, dia mesti duduk di bawah menara Masjid Jami' Datuk-datuknya Albil Fagi, Albil Ibrahim Wa idha salat, tawah yakum mahat yak diri usyawish alih Tapi kalau sudah mau sembahyang Jum'at gitu, datang waktu Jum'ah dah tak ada berani ganggu dia Datang, berdiri Eh Habib, anda mau tanya sedikit, nanti Pak Ba'din, Ba'dil Jum'ah, nanti tanya -tanya Ini ada sedang ada masalah ditangani nanti tanganinya Pak Abdul Jum'ah. Tidak bisa diganggu saya. Dulu begitu. Thumma qala Sayyidi Al-Habib Ali bin Syahab radhiyallahu an, "Inna wahidan ya qadima min Alawi ila Tarim." قدم من من علوي الى تريم فعجب بعض الحبايب سمته وقاره وسكينته فقالوا له تجالس من فقال أجالس أحمد بن زين al-Habashi faqalahum wahad mujalasatul fuhul tuzakkil ugul inna wahad gadima min alawi ila terim pernah dulu kata Hibak Al-Bin Syahab ada satu orang itu gadi apa apa gadam ya min alawi ila tarim eh, apa namanya dulu itu orang zaman dulu datang dari dari dataran yang tinggi begitu menuju ke tarim sana menuju ke tarim ke kota tarim fa ajiba ba'dul habaib simatu wa lalu habaib habaib tarim itu merasa heran dengan raut wajahnya dengan tampilan wajahnya dengan nama baiknya dengan wagarnya kehormatannya sakinahnya saking sakinah tenangnya ya wagarnya dia kehormatannya dia dia pakai begitu sampai habaib-habaib talib itu merasa heran begitu ini orang awam bukan alim awam tapi kok mengherankan begini wajahnya menyiratkan seperti ulama begitu maka mereka bertanya fagalu loh tujalisman kita bertanya engkau ini pernah duduk dengan siapa? Kok wajahmu menyiratkan seperti wajahnya ulama begini? Faqala ujalis Ahmad bin Zain al Habshi. Saya pernah duduk dengan Al-Habib Ahmad bin Zain al Habashi sampai ke, yang ngarang kita Risalatul salatul. Ya, bahkan kata Sayyidul Habib Umar fa idza al-imamul mahdi awalu man awalu ma sa'al awwalu ma yas'al an jami'ah jika nanti nampak atau muncul nanti zuhar Imam Mahdi fa awwalu ma yas'al yang pertama kali akan disoal oleh Imam Mahdi satu ya apa yang kau ketahui tentang kitab Risalatul Jami'ah Il ya, Habib Ahmad bin Zain Habsyi Tidak tanya minhaj, tidak tanya mugaddimah hadramiyah, tidak tanya zubat, tidak tanya ini, tidak tanya itu. Risalah jamiah yang ditanya. Siapa namanya? Imam Mahdi Al-Muntazir. Ya. Faqala lahum wahad mujalasatil fuhul tuzakil ugul kalau sudah orang itu satu orang duduk sama orang yang fuhul rijal fuhul itu fuhul itu rijal rijalullah itu fuhul laki-laki yang laki-laki ya katanya al ilmu zakar wala yuhibbuhu illa rijal ilmu itu laki-laki dan tidak ada yang mencintai kelaki-lakian ilmu kecuali memang orang laki-laki katanya hatta perempuan kalau perlu berengosan tidak apa-apa saking hebatnya laki-laki laki jadi orang kalau punya ilmu itu punya tameng disegani oleh orang kalau tidak punya ilmu diremehkan orang dia nggak dihormati sama orang tapi kalau dia hatta dia orang biasa tapi alim dia dia akan disegani dia akan dihormati wahat mujalasatil fuhul tuzakil ugul salah satu orang mujalah satu fuhul duduk sama orang yang laki-laki betul alim laki-laki dan dia orang besar orang arif billah tuzakil ugul duduk sama alim itu bisa menjernihkan akal tapi duduk sama orang yang bukan fuhul fuhul <laughs> ada tuasikhul ugul ngotori akal itu jangan jangan duduk sama orang yang jelek perangainya jangan duduk sama orang yang alim dan dia berakhlak mulia tawadu sama setiap orang dia hormat menghargai orang cium tangan ketemu orang ini sekarang anak muda-muda ini yang Ustadz heran itu baru belajar alif bengkong belajar baca kitab bisa baca kitab ketemu sama ustadznya salam tangan kiri assalamualaikum ini ini ya enggak wala dikubris wala dihawil wala gini tidak boleh begitu jangan sampai seperti itu ya belajar boleh di mana-mana ya jangan pernah kau merasakan engkau adalah orang yang alim karena ilmumu orang itu nanti akan derajatnya terakhir akan di dalam surga kan sudah kalau kau masuk surga berarti kau beruntung tapi itu pun kata Habib Ali bin Syahab jangan pernah kau merasa dirimu sudah mulia karena kau sudah ada di surga Tahib al Syahab karena iblis itu dulu pernah di surga tapi akhirnya dilaknat sama Allah Ta'ala jangan pernah merasa begitu ya ya di Abu Jahal itu lahirnya di mana? di Makkah kota paling suci di dunia ini di Makkah Al-Mukarramah tapi akhirnya jadi apa? jadi musuhnya Rasulullah bahkan lebih jahat daripada Fir'aunnya Musa bahkan disebutkan sama Habib Ali Habsyi Fir'aun Rasul sallallahu alaihi wasallam asyad min Fir'aun Musa Habib Ali mana Fir'aunnya Nabi Muhammad itu lebih jahat daripada Fir'aun Tutu angka Amonnya Musa Tutu angka Amon namanya Fir'aunnya Musa itu namanya Tutu angka Amon jadi nggak boleh kita sampai mengatakan diri kita lebih daripada yang lain. Semoga Allah Taala mudah-mudahan memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mukhtasar. يا لطيفا بالعباد ألطف بنا وارحم البلاد وارحم عبيدك يا جواد قبل التبرم والفساد وبحق تنزيل جواد تحيي البلاد مع العباد الفساد يا ربي وارحم ضعفنا ووسع العيش لنا ولا تؤاخذ من جانا إنك لطيف به العباد يا لطيفا للعماد ارض بنا الفساد يا أهل بيت المصطفى يا أهل الكرم وأهل الوفاء عبيدا قد هفا حير مصطفى مضيع للمعاد يا الله سعيد قبل الممات بخير عيش في الحياة وحسن خاتم المستجد يا لطيفا بالعباد بنا وعن البلاد وعن عبيدا يا جواد قبل التمام والفساد الصلاة على الرسول الملاح باغ في الفصول والآل والصالح الله قد استعنتك ربي لا إله إلا الله على مداواة قلبي لا إله إلا الله حل عدة كربي لا إله إلا الله انظر إلى الغم ينجى لا إله إلا الله جودك وفضلك وبرك لا إله إلا الله وبشرك وقهرك الله يخشى وذكرك وشكرك لا إله إلا الله لازم وحمدك والإجلال لا إله إلا الله يا ربي أنت ناصري لا إله إلا الله نجيني كل خير لا إله إلا الله واجعل جنانك مصيري لا إله إلا الله اختم بالإيمان الأجل لا إله إلا الله وصلي في كل حالة لا إله إلا الله على مزيل الضلالة لا إله إلا الله من كلمته الغزالة لا إله إلا الله محمد الهادي الدال لا إله إلا الله الحمد لله شكرا لا إله إلا الله على نعم منه تترى لا الله سرا وجهرا لا إله إلا الله بالغدايا والأصال لا إله إلا الله يا علي أبو علي وأخوان علي وشير الله يا علي وابو علي واخو علي واشهد الله يا علي وابو علي واخوات علي اشهد الله يا علي وابو علي واخوات علي واشهد الله يا علي وابو علي واخوات علي اشهد الله يا علي وابو علي واخوات علي واشهد الله الله يقبلنا القبول ويقبل الصلاة على كل حال أن الله يتقبل الصلاة أن الله يفتح علينا وعلى جميع طلبة بالوطوف والمنوف والرسوخ وصلاح القلب والجسد والروح وتوبة النسوخ وعسى أن الله يجعلهم من العلماء العاملين ومن الأولياء الصالحين ومن الأذكياء ومن العلماء ومن الفقهاء ومن الصلحاء ومن النجباء ومن العالمين ومن العارفين أن الله يجملهم بتمام الصحة وكمال العافية ويحفظهم من شر الأذيات والبليات والأمراض والأسقام والأوجاع